Semoga Allah SWT membalas usaha dan upaya mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan ini. Kemudian salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai toladan kita dalam memimpin umat baik untuk mengurus sebuah bangsa maupun mengurus umat yang banyak. Beliau adalah memiliki berbagai keistimewaan dalam memimpin, mulai dari segi keadilan, kelemah lembutan, dan kecerdasan serta kepiawaian beliau dalam memimpin umat ini. Makanya kita sebagai umat Islam selayaknya kita membaca dan mempelajari bagaimana beliau dalam memimpin dan mengayomi masyarakat. Dalam kesempatan ini, sengaja kita memilih topik ini adalah melihat sekilas tentang segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Tujuan pembahasan kita, adik-adik barangkali dapat membaca dari makalah adalah sebagai sebuah jawaban atas tuduhan bahwa aksi terorisme muncul dikarenakan kepenatikan sebagai sebagian pemeluk agama Islam kepada ajaran agama. Ada yang memahami bahwa terorisme lahir karena penatik kepada Islam. Ini adalah sebuah asumsi atau opini yang menyesatkan. Seakan-akan apabila orang berantusias mempelajari Islam, mengamalkan Islam dengan baik, justru bermuara kepada hal yang menghancurkan membawa menghancurkan kehidupan ini. Ini adalah suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi tergambar oleh sebagian orang apabila kita mengerti Islam, ngamal Islam dan menerapkan keislaman dalam kehidupan kita akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Ini suatu hal yang opini yang menyesatkan atau ini isu yang menyesatkan. Maka dari sini nanti akan kita lihat bagaimana nilai-nilai Islam di dalam membina persatuan bangsa, ya, dalam uh, membangun kerjasama antara rakyat dengan pemerintah di dalam makalah ini kita paparkan hal-hal tersebut karena segi yang paling banyak disentuh oleh terorisme adalah masalah hubungan antara penguasa dengan rakyat. Barangkali hal ini adalah sangat penting bagi Pamong Praja sebagai calon pemimpin bangsa yang akan depan. Dan bagaimana pula seandainya Pamong Praja menasihati dan mengerti supaya mereka tidak terbawa arus. Justru yang seharusnya mereka adalah yang membina, membangun masyarakat, tetapi justru sebaliknya terpicu dan terpengaruh dengan pemikiran aliran-aliran yang membawa kepada kebinasaan di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sesungguhnya Islam kita menyadari adalah agama yang indah. Namanya saja Islam. Dari nama kata-katanya saja adalah Islam, yaitu membawa keselamatan. Bahkan keselamatan Islam itu bukan terbatas kepada pemeluknya, tapi untuk semua makhluk yang ada di alam ini. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan wa ma'arsalna ka'illah illa rahmatil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat untuk seluruh alam, seluruh alam. Yang alam itu disebut di dalam bahasa Arab atau terjemahan bahasa Indonesia adalah semua makhluk ini. Jangankan pada manusia, jangan kepada sama umat Islam atau pada umat yang lain, kepada binatang sekalipun kita ingat Islam menyuruh kita untuk berbuat rahmat kepada makhluk semuanya. Maka oleh sebab itu tuntunan Islam ketika seorang mau menyembelih hewan sembelihan diperintahkan oleh Islam wal yuhid ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Walurih dabihatahu. Dan jangan menyiksa hewan sembelihannya. Kita ingat dalam kisah. Bagaimana seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Menganiaya seekor kucing. Kita ingat juga kisah dalam hadis Rasulullah SAW, seorang pelacur di masa Bani Israel diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya karena hanya memberi minum anjing. Apalah arti anjing? Binatang yang tidak berharga, binatang yang hina apabila kita berbuat baik, itu ini adalah gambaran sekilas bagaimana Islam itu menyuruh berbuat baik kepada siapapun. Bukan terbatas kepada manusia, kepada makhluk sekalipun. Jadi tidak benar kalau orang menggambarkan Islam itu adalah bengis, kejam, tidak membawa kedamaian. Kita tidak pungkiri adanya lahir tindakan-tindakan yang menyalahi aturan Islam itu sendiri dilakukan oleh sebagian umat Islam itu kita tidak pungkiri. Tapi jangan sekali dikatakan itu adalah akibat dia mempelajari Islam. Akibat dia mengamalkan Islam. Tidak. Islam sama sekali tidak mengajarkan hal-hal itu. Kita ingat dalam sejarah, baik kehidupan manusia, ketika Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan umat Yahudi di Madinah dengan damai. Tak kalah umat Islam menguasai negeri Syam yang itu adalah bercampur macam untuk agama Yahudi dan Nasrani hidup dengan damai. Ketika Islam menguasai Spanyol, yang sekarang Spanyol dulu eh, Andalus itu adalah sangat damai. Dan banyak sekali bukti-bukti kedamaian yang dibawa oleh Islam. Bahwa Islam apabila menguasai sebuah daerah tidak membawa kehancuran tapi membawa kedamaian untuk semua umat, bukan hanya antar umat manusia tapi sampai kepada makhluk sekalipun. Tadi kita sudah gambarkan bahwa rahmat Islam kepada binatang, sampai kepada adab buang air sekalipun. Kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk buang air di lubang semut. Kenapa? Karena itu menyiksa semut. Ya kan? Hal yang sedetil ini diperhatikan oleh Islam, apalagi nyawa manusia tidak akan menjadi harga oleh Islam. Itu suatu hal yang tidak masuk akal. Banyak di sini kita gambarkan bagaimana rahmat Islam dan Rasulullah SAW Alaihi membawa rahmat. Bagaimana beliau seorang yang pemaaf. Beliau kita ingat ketika beliau mau berhijrah, Beliau diberi amanah oleh orang kafir Quraisy karena beliau dari masa muda terkenal dengan pemuda yang terpercaya atau dipercaya. Saat beliau hijrah, itu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengembalikan harta-harta orang kafir Quraisy kepada pemiliknya. Tidak pernah beliau mengat, me, me, mengatakan atau berkesimpulan, ini kan harta musuh, halal buat saya. Gak pernah. Karena adalah amanah, wajib dikembalikan kepada si pemiliknya. Itu Islam. Demikian pula, kita ingat ketika beliau berdakwah ke negeri Taif, dilempari oleh orang-orang pemuda-pemuda Taif. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjatuhkan adab kepada rakyat Taif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini la'allallah yukhrij min sulubi aslabi abaihim may ya'budullah wa la yushku bi syai'ah." Rasulullah tidak mau rakyat Taif disakiti, dia azab. Semoga nanti dari keturunan mereka ada yang mau beriman kepada Allah. Kita ingat kata Rasulullah SAW saat telah menaklukkan kota Mekah. Yang mana kita ingat bagaimana Rasulullah waktu di Mekah disakiti oleh orang kafir Quraisy. Para sahabat disakiti sampai beliau terusir ke kota Madinah. Tatkala beliau kembali menguasai kota Mekah, bagaimana tindakan beliau? Apakah beliau membunuh semua orang yang pernah menyakiti beliau? Balas dendam? Tidak. Ketika itu beliau berkhutbah. Mata dulu Nabi apa yang kalian prediksi dari saya ini sekarang ini akan terjadi? Kata beliau kepada orang kafir Quraisy. Jawaban orang kafir Quraisy, ahun karim wa ibnu akhin karim. Kamu adalah saudara yang baik akhlaknya, yang mulia. Dan para anak dari saudara yang mulia, maksudnya bapak apa ini memiliki akhlak yang mulia. Apa kata Rasulullah? Irhabu fa'antumutulaqo. Pergilah kalian bebas. Tidak satu pun dibalas dendam. Yang pernah menyakiti Bilal, Umar bin Yasir. Kita kenal dalam sejarah Islam. Bagaimana Rasulullah SAW dimusuhi di kota Makkah. Tak kalau beliau menguasai kota Makkah, beliau memberikan kemaafan kepada penduduk kota Makkah. Indah Islam itu. Tidak semuanya yang digambar oleh Islam. Tapi, kenapa hal ini terjadi? Kita tidak ragu ada orang yang ingin ibaratnya yaitu mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Itu menjadikan isu ini sebagai hal untuk menjatuhkan is Islam. Kedua adalah tujuan kita ini sebagai untian nasihat kepada kelompok teroris yang mengatasnamakan aksi-aksi teror mereka sebagai jihad visabilillah. Yang mana mereka menganggap itu adalah ajaran Islam, ya, perbuatan-perbuatan yang anarkis, perbuatan-perbuatan yang mengorbankan jiwa dan harta tanpa ada alasan yang benar, mereka anggap sehal yang itu sebagai jihad. Padahal ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang nanti pada suatu pembahasan akan kita lihat ada di sini sekitar 15 bentuk pelanggaran ajaran Islam yang dilakukan oleh orang-orang teroris dalam makalah kita ini. Ini sebagai internet sehat moga-moga saja di antara mereka dapat mendengar dan menerima, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima nasihat kita pada hari ini. Ketiga adalah sebagai bantahan kepada pihak yang mengkait-kaitkan antara terorisme dengan dakwah Syekh Muhammad Wahab. Kita kenal ada sebagian orang yang membabi buta menuduh tanpa ada bukti dan tanpa ada penjelasan yang akurat dan fakta-fakta yang pendukung dengan seenaknya melemparkan tuduhan-tuduhan itu adalah kepada orang-orang yang menyerukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa memamerkan dalam ajian-kajian mereka wajibnya taat kepada pemerintah. Lalu dituduh dengan tuduhan yang terbalik. Ini adalah gara-gara Wahabi. Ini adalah orang-orang yang tamat dari Timur Tengah. Ini adalah dan itu dan itu. Selalu mereka kaitkan-kaitkan. Maka oleh sebab itu kita akan buktikan bagaimana ungkapan Syekh Muhammad Wahab tentang perbuatan-perbuatan itu sengaja kita nukil perbuatan ungkapan beliau karena banyak atau setiap terjadi tindakan terorisme selalu dikaitkan dengan dakwah beliau khususnya salah seorang tokoh dari ormas Islam di negeri ini Selalu mengkait-kaitkan. Ya, padahal dia sendiri adalah belajar yang dibiayai oleh negara yang dihina dan dicaci oleh dia sendiri. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Jadi oleh sebab itu beberapa waktu belakang ini banyak pihak tertentu berupaya mengkait-kaitkan antara aksi terorisme dengan dakwah al-sunnah yang ditegakkan oleh tokoh pembaharu paham al-sunnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwasanya di antara ulama yang paling keras memerangi terorisme adalah para ulama yang mengikuti dakwah ahlus sunnah. Oleh sebab itu ancaman teroris terbesar ditunjukkan kepada negara ahlus sunnah, yaitu Saudi Arabia. Bahkan para gembong teroris mengkafirkan para ulama yang membongkar kesesatan mereka. Termasuk kelompok teroris di negeri ini. Ini berapa bulan yang lalu, sebetulnya ini sudah berapa tahun yang lalu, itu dalam salah satu majalah, kelompok yang pro teroris menghina dan mengkafirkan Saudi Arabia, antum melihat itu di catatan kaki dalam salah satu majalah mereka. Yaitu mereka sebutkan ya berisi penghinaan terhadap pemerintah dan ulama Saudi Arabia. Lihat majalah Risalah Mujahidin tahun 3 edisi 26 terbit Safar 1430 atau Januari Februari 2000 uh, ah, Masehi ya dengan topik ini tahun 2000 lupaan, 2000 ya 2000 kalau nggak salah 2004. Dengan topik poros setan mencabi Islam di tanah haram. Itu judulnya. Kemudian dinasti Saudi satu terah dengan Yahudi. Ini bukti-bukti kita katakan bahwa orang-orang yang pro teroris pun membenci yaitu negara al sunnah tersebut. Kemudian penulis belum pernah melihat atau pembicara pada saat ini belum pernah melihat perjuangan dan kesungguhan ulama yang demikian tinggi dalam menupas terorisme sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama Saudi Arabia. Mereka senantiasa menerangkan kepada umat tentang bahaya laten terorisme baik dalam bentuk karya ilmiah, tulisan, artikel, ceramah, fatwa, seminar dan lain-lain. Bahkan mereka menupas terorisme sampai ke akar-akarnya. Mereka menjelaskan dan membongkar kesalahan para tokoh terorisme dalam berbagai argumentasi dengan ayat dan hadis. Silakan baca atau merujuk pada beberapa buku yang kami sebutkan di akhir pembahasan ini, itu di situ ada 20 buku yaitu untuk membungkam mulut orang-orang yang senantiasa menuduhkan bahwa terorisme berasal dari Wahabi. Maka saya sebutkan di situ. Bahkan sampai hari ini orang senantiasa berbual dengan kata-kata seperti ini, saya belum pernah melihat satu tulisan dari dia sendiri yang membuktikan kesesatan terorisme. Saya yakin kalau dia berdialog dengan terorisme, mungkin dia akan bisa jadi terorisme. Karena tidak punya ilmu dia. Oleh sebab itu, di sini saya sengaja mengupas, uh, menyebutkan 20 buku, padahal lebih sebetulnya, membuktikan bahwa paham alusunnah wal jamaah atau yang dicap oleh mereka sebagai wahabi tidak sama sekali terkait dengan terorisme dan adalah orang-orang yang paling sangat getol memerangi terorisme. Mereka tarisme, nanti akan kita sebutkan, bukan hanya sekedar wacana. Tapi mulai dari akidah awal, mereka sudah mulai menunjukkan hal-hal yang akan membawa apa namanya membantah hal-hal atau mengantisipasi hal-hal yang akan lahirnya paham terorisme. Di antaranya mereka mempelajari akidah tentang taat wajib taat kepada penguasa. Itu dalam kitab-kitab akidah alusan jamaah yaitu yang jarang diajarkan ya kalau bukan dalam dakwah alusan jamaah tentang pembahasan ini yaitu tentang wajibnya taat kepada penguasa. Itu menjadi topik khusus dalam kita kitab akidah alusan wal jamaah. Ya ini merasa merupakan salah satu poin yang dilanggar oleh orang teroris nanti akan kita sebutkan. Bagaimana bisa dikatakan ya bahwa dakwah Syekh Muhammad Wahab ada kaitan dengan terorisme. Kami meminta bukti kepada setiap orang yang melontarkan tuduhan dan fitnah tentang terkaitnya dakwah Syekh Muhammad Wahab dengan terorisme ya meminta satu kitab, tidak meminta satu kitab, tapi cukup satu ungkapan saja dari ulama yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad Wahab mengarah pada doktrin terorisme. Menurut hemat kami orang menuduh adanya kaitan antar terorisme dengan dakwah Syekh Muhammad Wahab ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia belum mengenal dan memahami tentang arti terorisme dan bagaimana doktrin pemahaman terorisme. Jadi dia tidak mengerti apa bagaimana doktrin orang Torresme itu. Kedua, atau dia belum mengenal dan memahami tentang landasan dakwah Syekh Muhammad Wahab. Bagaimana pula pemahamannya? Ya dia bodoh ima dengan yang pertama atau yang kedua. Ketiga, atau dia hanya mengambil informasi dari sepihak. Yaitu dari pihak yang, yang mudah menuduh dan berkesimpulan sebelum mengadakan eksperimen, penelitian, dan pengkajian yang mendalam terhadap pihak yang dituduh maka pada hari ini banyak orang menulis sebuah pemikiran tapi tidak merujuk kepada buku-buku yang menjadi panduan di dalam sebuah pemikiran tersebut. Ini keliru sekali. Yang akan mengakibatkan fitnah dan tuduhan-tuduhan bohong. Keempat, atau dia sengaja ingin melakukan sebuah propaganda dalam memecah belah umat Islam dengan mengelompokkan mereka menjadi berbagai kelompok, lalu membenturkan antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Atau yang kelima, atau dia mempunyai agenda dan tujuan tertentu di balik tuduhan itu semua. Mungkin dari musuh Islam, atau dari musuh dakwah halus sunnah, atau mungkin juga dari kelompok yang mendukung tindakan terorisme untuk mengalihkan tuduhan. Kemudian itu sedikit tujuan pembahas kita agar karena banyak isu-isu yang menyimpang dari hal yang sewajarnya, maka kita perlu meluruskannya. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, definisi terorisme. Di sini kita sebutkan, belum ada kesepakatan atas definisi terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak. Berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai pakar dan penelaah dalam masalah ini tidak terlepas dari berbagai sanggahan. Bahkan salah seorang pakar mengatakan bahwa definisi terorisme ada sebanyak sekitar 180 definisi, 180 definisi. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi kita semua adalah jangan mengidentikan terorisme dengan agama apapun, apalagi dengan agama Islam. Karena semua agama menolak, mengecam, membenci tindakan teror, teroris. Kemudian, setelah melihat bagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai pakar, ya, di sini kami mencoba memilih dan menyimpulkan sebagian dari definisi-definisi tersebut Kesimpulan penulis tentang depositorisme adalah ini agar kita memetakan masalah sebelum kita bicara suatu pemikiran perlu kita definisikan dulu batasan-batasannya apa saja. Jadi dipetakan dulu agar jelas nanti pembahasan kita. Toresme adalah doktrin dan aksi. Jadi dia berbentuk doktrin, itu pemahaman dan aksi. Doktrin dan aksi ya terorganisir yang mengancam keselamatan jiwa dan harta orang banyak dengan pembunuhan dan penghancuran tanpa alasan ya, dan tujuan yang benar. Ya. Kenapa dikatakan doktrin? Karena tindakan itu berdasarkan dari sebuah keyakinan, pemahaman. Nah, kemudian aksi di dalam tindak terorisme pidana terorisme kita lihat seseorang belum dihukum dan dicap sebagai terorisme kalau belum beraksi. Ini, ini kelemahan undang-undang penangkapan terorisme. Kalau dia masih dalam bentuk pemahaman, itu nggak bisa dijangkau oleh hukum. Itu kalau kita ketahui di bangsa kita ini. Hanya bisa ditangkap, ditindak apabila sudah berbentuk ak aksi. Tapi kalau hanya berbentuk pengendapan pemahaman di dalam dadanya, itu nggak bisa ditangkap orang itu. Selama dia tidak beraksi. Nah ini kelemahan hukum yang ada di negara kita. Beda dengan Islam, Islam tidak menjangkau kepada hal yang ada di dalam dada mereka itu dengan cara membenar, menasehati, membenarkan, merubah ya pemahaman yang dimiliki oleh Torres itu. Jadi kalau sekarang kita lihat terorisme itu hanya dilepas dengan senjata, tapi tanpa ada apa namanya dalam bentuk oh, pencerahan pemahaman. Nah ini yang berbahaya. Oleh sebab itu setiap ditupas, ditangkap, timbul kelompok baru karena begini. Karena mereka itu banyak masih dalam bentuk pemahaman. Dan satu saat dia akan keluar dalam bentuk aksi. Nah, hukum di negara kita hanya menjangkau yang sudah beraksi, yang belum beraksi tidak. Kemudian akan tetapi istilah terorisme baru dikenal beberapa tahun terakhir ini. Hal ini diawali sejak perang dingin antara dua negara adik kuasa yang berakhir berakhir yakni setelah kalahnya negara adik kuasa Uni Soviet ketika ketika memerangi Afghanistan. Kemudian negara-negara Islam yang berada dalam cekraman negara tersebut berusaha melepaskan diri, bahkan lebih mengemuka lagi setelah yaitu istilah terorisme ini setelah kejadian 11 September di Amerika Serikat tahun 2001. Istilah hancur dua gedung WTC ya. Namun hal yang sangat menggelitik sekaligus memalukan yakni pernyataan terlontar dari salah seorang yang dianggap sebagai tokoh Islam bahwa ciri-ciri terorisme yakni jenggotan, bercelana cingkrang, dan selalu membawa mushaf kecil. Inilah bentuk suatu opini yang dia tidak mengerti sebenarnya apa terorisme sehingga dia membuat suatu wacana ciri-ciri terorisme adalah jenggotan. Padahal jenggot itu tidak terorisme. Dan bahkan kalau antum tahu terorisme itu pada umumnya mereka berjenggot setelah ditangkap. Sebelum ber, mereka beraksi, mereka tidak berjenggot. Kenapa? Karena akan terindikasi. Tidak mungkin mereka beroperasi pakai jenggot. Makanya saya balik pernyataan ini. Justru yang tidak berjenggot bisa dikhawatiri. Dia ada teroris yang belum beraksi. Ya kan? Bisa diwalik. Kalau hanya masalah jenggot. Ini banyak orang salah paham. Kenapa? Fitnah seperti ini, opini seperti ini mempengaruhi kehidupan masyarakat. Antum lihat saja bagi orang-orang berjenggot itu merasakan. Di bandara, di tempat-tempat umum itu banyak sekarang orang sinis mandang. Sinis mandang, apalagi cadaran, sinis mandang. Mereka tidak tahu. Karena gara-gara opini seperti ini menyesatkan masyarakat. Padahal bom itu nggak dijenggot, Teroris itu bukan jenggot, adalah pemahaman. Ya, bukan pula cing cerana cingkrangan atau membawa musaf kecil. Jadi opini seperti ini ketika dilontarkan oleh seseorang yang dianggap tokoh ini berbahaya sekali sehingga membawa sebuah ini pemahaman yang keliru di tengah masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan keterbelakangan tokoh tersebut dari aspek informasi dan pemikiran. Bahkan pemahamannya akan ajar Islam. Ya, Pernyataan tersebut selain tidak sesuai dengan fakta juga terselip bentuk kebencian terhadap umat Islam yang berusaha menerapkan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kita tekankan, terorisme itu bukan dari penampilan, tapi pemahaman. Walaupun tidak kita nafikan terorisme itu ada yang jenggotan, tapi tadi sudah saya katakan pada umumnya mereka berjenggot setelah ditangkap dan ditahan. Kalau sebelum mereka beroperasi biasanya mereka tidak berjenggot karena takut terindikasi. Itu makanya kemudian jadi terorisme bukanlah penampilan gaya semata tapi ada pemahaman. Jadi umpamanya Ketika ada orang baju kuning mencuri, lalu setiap orang baju kuning kita curigai pencuri. Gak mungkin. Ya kan? Tidak benar kita cara bertindak. Jadi, jadi terorisme itu bukanlah penampilan. Ya, jenggot, celah cingkrangan, atau rajin ke masjid, bukan di situ. Tapi adalah pemahaman. Pemahaman yang dimiliki dalam memahami agama ini. Nanti akan kita kupas pemahaman tersebut. Kemudian Tadi kita sebutkan bahwa sebetulnya tindakan terorisme itu tidak baru. Di sini pada bagian ketiga kita sebutkan terorisme dari masa ke Jika kita meneliti berbagai aksi teror telah berlangsung lama dalam sejarah kehidupan manusia. Aksi teror telah dilakukan oleh para penentang dakwah para rasul. Mereka memburu dan membunuh para pengikut mereka. Beberapa aksi teror yang telah ada di antaranya adalah kaum Babilonia terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbuat teror nggak dia? buat terus sampai Nabi Ibrahim dibakar. Kaum Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Bagaimana teror Fir'aun terhadap pengikut Nabi Musa. Kaum Yahudi terhadap Nabi Isa dan pengikutnya. ya Orang Yahudi itu memusuhi Nabi Isa. Dan juga mereka meneror pengikut Nabi Isa. Kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya. Bagaimana waktu di Mekah Rasulullah SAW diteror oleh orang kafir Quraisy. Hitler atau Nazi di Jerman jelas tindakan teror. Israel terhadap Muslim Palestina sampai hari ini jelas perbuatan teror. Serbia terhadap Muslim Bosnia itu adalah tindakan teror. Soviet terhadap Muslim di negeri-negeri Balkan tindakan teror. Kenapa justru tindakan teror itu hanya dituduhkan kepada umat Islam? Padahal tindakan teror ini sudah berlangsung lama dalam kehidupan sejarah umat manusia. Kemudian Partai Komunis Indonesia teror nggak? Partai Komunis Indonesia jelas tindakan teror, menculik, membunuh dan seterusnya. Ya. Kemudian Syiah Rafidah di Iran. Ya, terhadap Alusuna di Iran. Jadi kalau antum tahu di Iran itu sekarang ini boleh tidak akan ditemukan masjid Al-Sunnah. Sekolah Alusuna nggak ada. Masjid Al-Sunnah, sekolah Alusuna nggak ada. Bahkan orang-orang Alusuna di sana terpinggirkan semua. Antum tahu? Nah, ini bentuk-bentukan teror yang terjadi. Jadi sudah lama agar kita jangan hanya memandang bahwa teroris itu adalah suatu hal yang baru, tidak. Agar kita juga paham bahwa ajaran teroris itu bukan berasal dari Islam. Ini agar kita tahu. Tujuan utama kita adalah ingin melihat segi-segi pelanggaran teroris agar kita tidak terjerumus ke dalam pemahaman mereka. Kemudian sebelum kita masuk kepada segi pelanggaran, perlu kita tahu dulu kenapa sih teroris itu lahir, kenapa berkembang dan sebab munculnya apa. Ini perlu mengerti. Ini bagi seorang pemerintah, seorang mengambil kebijakan perlu mengerti hal ini. Agar ya dia dapat mengambil keputusan tindakan yang tepat. Mengerti dulu sebab-sebab lahir. Di sini saya singgung sedikit, mengenal sebab suatu hal yang ingin kita obati merupakan perkara yang sangat penting. Dengan mengetahui sebab-sebab tersebut, akan dengan mudah mendiagnosa untuk selanjutnya memberikan terapi yang tepat terhadap suatu penyakit. Bisa kita ambil pelajar dari seorang dokter. Ketika datang kepada dokter, kita mempunyai mengeluhkan sebuah penyakit, pemanya pusing-pusing, dia akan bertanya, Bapak makan apa? Tidurnya di bawah AC atau pakai kipas? Bapak naik motor pakai jaket atau tidak? Pasti ditanya dulu. Ingin diketahui saya? sebab. Nah, sekarang kita jangan hanya melihat kenapa sih lahir teroris ini? Kenapa sih muncul dan berkembang? Apa penyebabnya? Ini penting kita gali dan supaya agar kita dapat menutup penyebab-penyebab itu sehingga tidak lahir lagi. Ibarat air, kenapa sih air ini kotor? Dari mana sumbernya? Ya, kenapa kolam ini kotor sekarang biasanya bersih sekarang kotor? Dari mana sumber yang mengotori? Sehingga sumber yang mengotori harus kita tutup sehingga air ke kolam tetap ber, bersih. Nah, di sini maka perlu digambarkan. Nah, ini yang jarang disentuh oleh para pakar, oleh pengambil bijaka kebijakan. Kenapa lahir dan kenapa berkembang? Kenapa sebelumnya tidak ada? Kenapa baru sekarang ada? Kan jadi pertanyaan kita. Oleh sebab itu, oleh sebab itu, sebelum memberi terapi, penting kita mengenal sebab akibat dari suatu penyakit. Terapi yang tepat sangat mendukung kesembuhan dan pemulihan kondisi penderita. Bahkan bisa jadi terapi dari penyakit tersebut cukup dengan menghindari sebab-sebabnya saja tanpa minum obat. Tanpa perlu mengkonsumsi obat. Kadang-kadang kita ke dokter nggak ada obatnya Pak. Yang penting Bapak jangan makan gula aja. Kalau dia sakit gula, kan gitu. Nah, itu. Jadi ada Kadang-kadang tidak butuh kepada terapi, tidak butuh pada program-program yang berat, tapi cukup kita hambat sebab-sebab yang akan menimbulkan. Nah inilah yang jarang dipahami oleh orang pengambil kebijakan. Pamannya, ya, ini maaf saja, adanya pamannya di negara kita ini aliran-aliran sesat dilarang pamannya. Ya, tidak sebutkan aliran sesat, tapi aliran sesat dilarang. Ini adalah tindakan preventif. Karena aliran sesat kalau dia masih memiliki jumlah yang sedikit, belum mengapa-apa, itu tidak akan apa-apa dia. Tapi bila memiliki jumlah yang besar, akan menimbulkan gejolak. Itu pengalaman dan sejarah bagaimanapun saja. Jadi jangan dianggap ini toleransi-toleransi, dikaji dulu toleransi bagaimana. Ya, makanya jangan dibiarkan. Karena ibarat api, kalau kecil mudah dipadamkan, tapi kalau sudah besar, sulit untuk dipadamkan. Kalau sudah besar nggak terkendali lagi. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita bahwa perlu kita mengambil akan mengambil sebuah keputusan dilihat dulu sebabnya. Anak kita malas sekolah. Dilihat kenapa dia malas. Atau mungkin badannya kurang sehat, jajanan kurang, atau di sekolah selalu dinakali oleh teman-temannya. Ada sebab-sebabnya. Nah, sekarang kita ingin melihat jika kita cermati banyak sekali faktor ya yang mendukung dan menyebabkan muncul dan berkembangnya terorisme. Berikut ini kami sebutkan faktor yang paling dominan. Di antaranya, penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara muslim seperti Palestina, Irak, dan Afghanistan. Ini isu, interna isu internasional yang berakibat kepada berbagai negara Islam. Ini tidak bisa, di, tidak bisa disingkirkan. Karena kita hidup di dalam dunia ini. Apapun isu internasional itu mempengaruhi keadaan nasional kita. Dunia bungkam seribu bahasa terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Ini kan diam dunia. Tidak mengambil tindakan. Kalau antum tahu, kalau kita tahu, kita tanya terorisme itu apa alasannya. Dia ingin bersolidaritas kepada saudara-saudara yang seaga, seagama. Kan itu alasannya. Nah, perlu dilihat. Kenapa masih muncul ini? Nah ini kezaliman ini terjadi. Kita lihat di sini. Mengapa Presiden George Bush tidak dibawa ke Mahkamah Hukum Internasional sebagai penjahat perang di mana dia telah menentang keputusan PBB dan dunia internasional dalam aksi penyerangannya ke Irak? Itu semua dunia nggak setuju. PBB tidak membolehkan. Bahkan alasan penyerbuan ke Irak tidak terbukti sama sekali. Sebelumnya penyerbuan itu kita pelajari nggak? PBB berapa kali mengutus ahli nuklir ke Irak? Tidak ada. Terbukti. Namun Amerika tetap ngotot ingin menyerang. Semua dunia menolak. Namun Amerika tetap menyerang. PBB tidak menyetujui. Amerika tetap menyerang. Ini dan dengan alasan yang sama tetap mengatakan ada pengayaan uranium. Sampai setelah dikuasai talu dan dihancurkan Irak, tidak terbukti. Sama sekali itu sebab penyebuan. Kenapa tidak dihukum? Adil nggak? hancur sebuah negara dan jutaan nyawa melayang tanpa ada yang berbicara mana keadilan. Makanya acung jempol kita kepada Malaysia yang kemarin baru-baru ini mengadakan simbolis pengadilan apa Mahkamah Internasional untuk cekbus. Mana? Apa masuk akal hanya karena mencari seorang manusia yang bernama Saddam Hussein dihancurkan satu negara? Apakah ini suatu keadilan? hanya mencari yang bernama Usama bin Laden dihancurkan sebuah negara. Kemana akal? Ini adil nggak? Tidak adil. Sangat tidak adil. Dan ini satu penyebab memicu. Jadi memicu itu ter terjadi. Kalau akal sehat, kenapa sih harus dibunuh orang 10 orang? Jangan 10 orang ya. 10 orang demi mencari satu orang. Pemanya ada perampok dan lari ke sebuah rumah. Di rumah itu ada anak kecil, ada perempuan, ada orang tua semuanya. Di bom saja, karena nggak mungkin. Masuk akal nggak? Ini cara yang lebih melebihi cara iblis. Ini satu keadilan. Ini penyebab. Pemicu utama seperti ini tidak pernah dipelajari. Dan ini tidak kita pungkiri, ini terjadi dan itu di mata dunia semua orang tahu perbuatan kekejaman seperti ini. Melayang nyawa yang tidak berdosa sekian juta orang. Nah, kemudian di sini saya sebutkan ya sebagai penyebaran karena di mana dia telah menentang keputusan PBB dan di dunia dan dunia internasional dalam aksi penyerbuan ke Irak. Bahkan alasan penyerbuan tersebut tidak terbukti sebagaimana yang dituduhkan bahwa terdapat pengembangan senjata pembunuh massal dan nuklir di Irak. Nggak ada sama sekali sampai hari ini. Demikian pula kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina Mengapa dunia internasional tidak bertindak dan menghukum Israel terhadap kejahatan kejamannya di Palestina? Mana yang lebih jahat Saddam daripada Israel sekarang? Jelas Saddam. Apa Saddam atau Israel? Israel saja berapa keputusan dan keputusan internasional yang tidak pernah dilaksanakan oleh dia. Dilanggar semua. Kenapa tidak dihukum semua? Dihukum Saddam Hussein, dihukum ya di, dihancurkannya Irak, dihancurkannya Afghanistan. Ini kan suatu hal yang tidak adil. Jadi ketidakadilan inilah menyebabkan lahir berbagai bentuk aksi-aksi. Makanya perlu dilihat sebab timbul hal ini. Kemudian, mengapa Israel boleh membangun pabrik pengayaan uranium dan senjata nuklir tetapi negara lain tidak? Ini satu keadilan. Palestina di embargo senjata. Israel boleh mengembangkan senjata hatta nuklir sampai senjata nuklir selibun. Adil nggak? Kalau adil, suatu negara yang berkonflik, dia embargo senjata semua. Kan itu yang adil. Sehingga kalau mereka berkelahi, paling-paling main tinju atau lempar batu. Nggak berapa bahayanya. Benar nggak? Nah ini kan tidak adil. Dua negara yang bercekcok, yang bertengkar. Lalu satu nggak boleh pegang senjata, yang lain disenjatai. Ya makanya semena-mena yang memiliki senjata ini tidak adil. Kalau adil, ya dimanapun terjadi, hatta pemanya buah-buah desa ya, kalau seandainya antum nanti ini calon-calon pemimpin ini terjadi suatu konflik, semuanya diambil senjatanya. Jangan dibolehkan satu memiliki senjata yang lain tidak. Makanya Israel menghabisi rakyat Palestina. Coba kalau adil, Israel tidak boleh bawa senjata, Palestina nggak boleh senjata, sudah. Paling-paling mereka kalau lahir main jotos, paling lempar ketapel, ya kan? Main batu, nggak berapa bahayanya. Loh ini nggak Palestina pakai batu, Israel pakai bom, nggak adil. Ini kebohongan internasional kepada dunia Islam jelas sekali. Sama kali tidak adil hal seperti ini. Nah, ini yang memicu terjadinya hal-hal di dunia internasional. Apakah ini semua yang dinamakan sebagai keadilan dan demokrasi yang diterapkan dan dipaksakan oleh Barat Amerika pada negara, negara lain? Ya, sesungguhnya semua hal ini tidak luput dari perhatian para pemimpin negara Muslim Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk berani berbicara di dunia internasional demi keadilan. Mengapa yang dihancurkan, dimusnahkan adalah negara dan manusia yang tidak bersalah hanya untuk menangkap Saddam dan Bin Laden. Sesungguhnya orang-orang kafir memang tidak akan pernah berlaku adil. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wal kafiruna zalimun." Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Itu akibat, sebab. Ini kita masih berbicara masalah sebab. Tapi perlu kita yakini, sebuah kebatilan, serapi apapun saja. Bagaimanapun kecanggihan kebatilan akan lenyap di bumi Allah. Karena Allah sudah sebutkan. Ya. Wa idza ja'alaku wa zahqal batil innal batil kana zahuqa. Apabila telah datang, kebatilan akan hancur dan kebatilan itu pasti akan hancur. Ini jangan perkara yang besar ya adik. Kata diri adik-adik sendiri semua pun itu. Menipu, makar, bagaimanapun canggih dan pintarnya, akan akibat kehancuran. Yakinlah, baik dalam bertugas nanti, jujurlah. Niscaya kejujuran akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang yang tidak adil dan tidak jujur akan lenyap di bumi Allah ini dan akan dilenyap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua di antara sebab-sebab pemicu terjadinya terorisme adalah penindasan yang dialami oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia terutama di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Untuk kedengar bagaimana orang-orang Islam di Belanda, di Prancis nggak bisa mempelajari Islam, dilarang bangun masjid, dilarang pakai hijab, dilarang berjilbab dan seterusnya. Sedangkan di negara-negara yang mayoritas Islam, umat non-muslim beribadah dengan sepuas-puasnya. Itu kan dengar sekali berita internasional bagaimana di Jerman, di Prancis mendapat tekanan-tekanan mereka Nah, ini juga termasuk hal yang tidak adil. Nah, mereka dikekang dan dibelenggu dalam menjalankan ajaran agama mereka secara sempurna. Walaupun menurut undang-undang internasional setiap individu dijamin kebebasan untuk menjalankan agamanya, akan tetapi undang-undang ini hanya dinikmati oleh orang non-muslim yang berada di negara-negara muslim. Adapun untuk orang muslim yang berada di negara-negara non-muslim, undang-undang tersebut tidak diberlakukan. Tentu yang berkewajiban menyampaikan hal ini adalah para penguasa muslim di hadapan para pemimpin dunia di ini tanggung jawab pemimpin seorang muslim berbicara di dunia internasional. Antum lihat sebuah gereja saja dihambat membangun seperti di kota Bogor, datang pemimpin agamanya ke situ melihat, loh, itu perhatian besarnya. Secara internasional loh, itu perhatian besar. Kemana pemimpin-pemimpin Muslim? Kenapa tidak berbicara di dunia internasional demi keadilan? Ini perlu kita berani. Perlu kita berani. Ya, kita dilarang menzolimi orang lain, tapi kita pun berhak menuntut hak-hak kita. Kita tidak boleh menzolimi orang yang baik muslim maupun muslim. Ketiga, sebab lahir terorisme adalah terdapatnya kezaliman sebagai penguasa terhadap para aktivis dakwah sehingga menimbulkan dendam yang berkepanjangan dalam diri sebagian mereka. Ini tidak kalau kita lihat sejarah di bangsa kita ini mungkin akan terlihat hal ini Kemudian diiringi dengan berbagai konflik peributan kebijakan dalam kekuasaan antara aktivis dakwah dengan sebagian penguasa. Sehingga hal ini tidak jarang bermuara kepada penculikan dan pembunuhan karakter dari pihak penguasa terhadap para aktivis dakwah. Kemudian ditambah lagi dengan adanya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab yang se se secara sengaja membenturkan antara umat Islam dengan penguasa. Kemudian lahirlah kekhawatiran dari pihak penguasa akan terjadi islamisasi terhadap sebuah bangsa dan dianggap dapat mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Ini isu ini sudah lama. Jadi kalau Islam berkembang, jika Islam diajarkan yang benar, membawa nanti terjadi islamisasi. Dan kalau terjadi islamisasi, ini memberhayakan kepada persatuan bangsa. Ini adalah orang yang bodoh dengan ajaran Islam. Nanti akan kita lihatkan bahwa ajaran Islam mengharamkan pemberontakan terhadap penguasa. Islam justru menyuruh rakyat bersatu dengan puasa. Tidak membolehkan pemberontakan, memecah belah, dan sama sekali tidak bolehkan. Nanti akan kita sebutkan pada poin-poin berikutnya. Hendaknya kekhawatiran ini yang perlu dihilangkan. Saya katakan, kalau bukanlah karena jumlah umat Islam yang besar di Indonesia, niscaya sudah dari dahulu Indonesia ini terpecah belah. Untuk melihat, kalau bukan jumlah umat Islam yang terbesar di Indonesia, Niscaya negara Indonesia ini sudah dahulu terpecah belah. Tapi Islam menganjurkan umatnya untuk taat kepada penguasa. Tidak melakukan rong-rong, melakukan apa namanya, melakukan pecah belahan di dalam sebuah negara. Islam sangat mencela hal-hal seperti itu. Jadi inilah terjadi kecurigaan-kecurigaan seperti ini. Emang ketidaktahuan tentang ajaran Islam. Atau memang ada oh, motivasi, kedudukan, dan lain-lain yang ada di belakang itu. Kesalahan tidak terdapat di pihak tertentu, tetapi dari kedua belah pihak. Karena di antara aktivis dakwah ada menjadikan isu Islam sebagai batu loncatan untuk memuaskan nafsu politiknya. Nah, ini juga kekeliruan dari aktivis dakwah dalam berdakwah. Ya, kekeliruan dalam menempuh manhaj cara berdakwah di dalam sebuah negara yang selalu mencela penguasa, yang selalu menjelekkan penguasa. Jadi biasa tentu akan timbul timbul hal yang balik itu penguasa akan bela diri, akan membela diri mereka dan seterusnya. Nah ini kita tidak pungkiri kesalahan itu dari kedua belah pihak, tidak pihak tertentu. Yaitu sebagian aktivis dakwah menjadikan Islam sebagai isu politiknya. Ya, sebagai batu loncatan untuk mencapai kepuasan politiknya. Ini adalah tindakan yang tidak benar. Kemudian, tetapi perlu diyakini oleh semua penegak bangsa ini bahwa Islam adalah perekat persatuan bangsa. Islam menyuruh pemilunya untuk taat kepada penguasa dalam segala hal yang benar Islam mengharamkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan penguasa, walau terdapat penyimpangan di tengah-tengah penguasa tersebut. Hal ini ditekankan oleh setiap ulama dalam kitab-kitab akidah al-sunnah wal jamaah. Jadi inilah ketipisan akidah kadang-kadang di sebagian para da'i atau di sebagian para penguasa tidak mengerti bagaimana di dalam akidah Islam itu wajib menjaga persatuan dan taat kepada penguasa. Sebab yang keempat adalah kebodohan umat terhadap agama terutama masalah akidah dan hukum-hukum jihad. Ini khusus bagi mereka umpamanya. Mereka jelas memahami jihad, tapi bodoh terhadap hukum-hukum jihad. Ya. Nah ini yang terutama lagi masalah akidah, karena umat tidak memiliki akidah yang benar, sehingga mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang sesat. Terkalah kebodohan dan kemunduran terhadap pemahaman agama terbesar tersebar di tengah-tengah masyarakat, ya, terlebih khusus generasi muda, Pembodohan tersebut ada yang disengaja di program dalam sistem pendidikan dan ada pula yang tidak disengaja. Hal ini menjadi ladang yang subur bagi aliran-aliran sesat untuk menyebarkan doktrin-doktrin mereka, termasuk gerakan terorisme, terutama di kalangan generasi muda. Nah, kalau kita lihat ya, kenapa sih generasi muda kita yang banyak pengaruh ada terorisme itu adalah generasi muda? Karena kedangkalan ilmu mereka dalam akidah. Kalau seandainya mereka cerdas dan memiliki ilmu yang agama akidah yang kuat tidak akan terpengaruh dengan pemahaman terorisme itu. Contoh sederhananya, jangan kita banyak-banyak berdalil. Kan uja dalil mereka mengatakan menjadi bidadari, penganten istilah mereka. Loh, kenapa yang disuruh anak-anak muda? Kenapa tidak ustaz-ustaz yang mengajarkan anak muda ini langsung berjihad dan bawa uang bunuh diri? Kenapa pemuda yang disuruh? Seorang pemuda yang berakal disuruh bicara, ayo kalau memang begitu Ustaz, Ustaz nggak minat jadi pengantin bidadari. Ayo kita sama-sama ngebom, ini ustaznya sembunyi. Kiainya sembunyi. Yang disuruh anak-anak muda yang baru digarap. Ini satu hal yang jadi pemikiran bagi seorang yang cerdas, seorang pemuda yang cerdas. Ini bukan kebenaran berarti. Kalau benar, pastilah dia lebih dahulu. Sebenarnya Rasulullah kalau berjihad, beliau berada di barisan terdek, barisan terdepan, bukan sembunyi. Karena motifnya bukan itu berarti. Karena nanti kalau sudah menang, mereka menjadi memiliki kekuasaan, mendapat kedudukan. Berarti motifnya bukan jihad dong. Nah ini kita sebagai pemuda harus cerdas. Masa kita suruh meledakkan diri kita? Yang nyuruh tuh tenang-tenang aja sembunyi-sembunyi dia. Kan kalau seandainya benar, benar-benar jadi pengantin bidadari, kenapa sih yang yang mendokrin itu tidak maju langsung saja? Kenapa orang yang dipengaruhi disuruh? Nah, oleh sebab itu pemuda harus cerdas dalam berpikir. Jangan mudah terpengaruh. Oleh sebab itu, demikian pula kita harus mempelajari akidah yang benar. Karena tipisnya akidah ini menyebabkan apa? Mudah dipengaruhi oleh aliran-aliran sesat. Kemudian, terutama salah jihad. Itu banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh pemuda kita. Bahwa semua perintah jihad yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah itu bergantung kepada penguasa. Bukan jihad liar, Nah nanti akan kita sebut nanti penjelasan ini dalam segi pelanggan terorisme yaitu kekeliruan mereka dalam memahami kode etik jihad di antara pelanggan terorisme itu. Kemudian sebab kelima adalah ekstrim dalam pemahaman dan pengamalan agama dari sebagian generasi muda Islam. Ya, semangat beragama yang tidak diiringi dengan didukung oleh pengetahuan agama yang cukup dan pemahaman yang benar sering membawa kepada sikap ekstrim dalam bersikap dan bertindak. Sesungguhnya setan dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dengan melalui dua pintu, pintu syahwat dan pintu apa? syubhat atau bid'ah. Jika seorang gila syahwat, maka setan akan menyesatkan melalui pintu maksiat. Ya, kalau ini umpamanya imannya lemah, ya melalui maksiat atau melalui pergaulan bebas, minum-minuman haram dan tindak-tindakan amoral lainnya. Tapi kalau dia adalah pemuda yang taat, setan melalui adalah apa? Melalui gulu, berlebih-lebihan, ekstrim, ya di dalam beragama. Ini cara setan dalam menyesatkan manusia. Nah, adapun yang kami maksud dengan gulu di sini adalah melampaui batas perintah agama sehingga terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Berikut ini sebutkan dalil Al-Qur'an Sunnah yaitu tentang larangan tidak akan gulu dalam beragama. Ini barangkali bisa dibaca sendiri yang Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat gulu dalam ayat yang banyak maupun hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa kita dilarang ekstrim di dalam agama maupun dalam pemahaman. Di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayah ahlul kitabi la taqulu fi dinikum." Wahai ahli kitab jangan kalian melampaui batas di dalam agamamu. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW di antaranya, "Ya ayuhan nas, iyyakum wal gulu." Wahai manusia, jauhilah sikap gulu atau ekstrim di dalam beragama. Karena sikap gulu itu akan membawa kepada eh, yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka jangan kita ekstrim di dalam memahami maupun bertindak dalam beragama. Apa ekstrim di sini? Nah, pemahaman ekstrim pun sekarang sudah diroba oleh orang. Ekstrim menurut orang adalah apa? Rajin ke masjid, rajin menghadiri pengajian. Bukan ini yang maksud ekstrim. Ekstrim adalah melampaui peraturan agama. Contoh, salah satu pemahaman ekstrim di masa Rasulullah SAW, salah seorang berapa orang sahabat mendatangi istri Rasulullah SAW bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Lalu disebutkan ibadah Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan, Rasulullah yang sudah diampuni dosanya, demikian ibadah beliau. Bagaimana dengan kita? Maka dia mengatakan, saya akan puasa, tidak perlu berbuka. Yang satu lain yang mengatakan, yang lain mengatakan, saya selalu salat malam, tidak akan salat, tidak akan tidur. Yang lain mengatakan, saya tidak mau nikah, saya beribadah saja. Ini melampaui ba batas. Nah ini bentuk melampaui batas. Bukan melampaui batas itu orang rajin musala, rajin belajar Islam, rajin beribadah, bukan melampaui dari aturan agama. Karena Islam di samping menyuruh kita beribadah, juga menyuruh badan kita istirahat. Ya, ada hak juga menyuruh kita untuk menikah, juga menyuruh kita untuk istirahat, dan juga berbuka dan seterusnya. Makanya tak kala Rasulullah SAW mendengar perkataan ini, Rasulullah menegur mereka. Kata Rasulullah SAW, ini asumu auftir. Saya berpuasa juga berbuka. Awa aku mulai eh, wa arkut. Saya juga sholat malam, tapi juga ti tidur. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikah, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ekstrim itu begitu bentuknya, melampaui aturan agama. Bukan rajin belajar agama, bukan rajin menjalankan ajaran agama, bukan rajin ke masjid. Karena ada orang memahami makna ekstrim keliru. Yang keliru ekstrim, eh, makna ekstrim yang keliru adalah ekstrim yang kita maksud di sini adalah melampaui aturan aturan agama. Baik. Yang kedua adalah, eh, yang keenam, sebab lahirnya terorisme ini adalah jauh dari bimbing ulama dalam mempelajari agama. Kalau untuk melihat, biasanya mereka itu belajar dengan orang-orang yang sebaya, yang orang seumur dengan mereka biasanya. Orang-orang yang belum mendalam ilmu pemahaman tentang agama, lalu berbicara dan berfatwa tentang agama. Ini yang membahayakan. Jadi, mempelajari agama secara otodidak atau belajar agama bukan kepada ahlinya, merupakan penyebab utama lahirnya berbagai kesesatan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang salah bukan agama, akan tetapi cara dan jalan yang ditempuh dalam memahaminya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Maka oleh sebab itu negara kita sekarang ini dalam hal yang sangat labil sekali. Antum lihat, agama sekarang tidak pelajari pada ahlinya. Kemarin dia pelawak, hari ini jadi dai. Kemarin bekas tahanan, hari ini jadi dai kemarin bekas tahan narkoba, pokoknya bintang film, pelawak, model, jadi dai, kondang. Ini bahaya. Atau lihat di TV-TV, berfatwa dengan seenak kasusnya. Ini yang membahayakan, yaitu sebab lahirnya berbagai bentuk kesalahan dalam memahami agama adalah belajar agama bukan kepada ahlinya. Yang lebih fatal lagi apa? belajar Islam kepada orang orientalis, kepada orang barat, kepada orang kafir. Yang mana mereka itu sudah sesat dalam memahami Taurat dan Injil, datang-datang para pakar intelektual yang dinamakan di negara kita ini belajar Islam ke barat. Mas, tolong persesuaikan hadis ini, tolong tarakan ayat ini. Masa belajar Islam kepada orang kafir? Dan ini yang telah melahirkan kekacauan pemahaman agama di bangsa kita. Karena tidak belajar kepada ahlinya. Di dalam kehidupan dunia saja sekarang, Seandainya kita ini sakit gigi, pergi ke dokter mana? Dokter ahli gigi, bukan dokter umum, bukan dokter kandungan. Mentang-mentang sudah memiliki gelar dokter, dia sudah kita bisa berobat apa saja kepada dia. Tidak. Di dalam hal dunia saja kita berbicara masalah spesialisasi, harus keahlian. Kenapa dalam hal agama? Tidak. Padahal ini lebih fatal akibatnya. Karena kehancuran dalam agama menyebabkan hancur dalam berbagai lini kehidupan. Maka oleh sebab itu, bagi adik-adik, jangan tergiur dengan penampilan sorban yang gede, jenggotnya yang panjang, jubahnya yang putih, dan segala macam. Jangan. Yang jadi pertanyaan orang ini, jebolan di mana nih ilmunya? Belajar kepada ulama atau melalui orientalis? Ini perlu kita pertanyakan. Karena banyak sekarang ulama jadi-jadian. Ya, saya kalau banyak orang belajar sekarang otodidak. Kenapa? Karena buku buku Islam sudah banyak diterjemahkan. Mau baca hadis, ada terjemahan hadis. Akidah banyak buku terjemahkan. Lalu mereka yang belajar otodidak ini menjadi ustaz kondang. Saya pertanyakan sekarang ini. Seandainya ada seseorang mau menjadi dokter. Dia beli semua buku kedokteran yang dia baca di rumah. Lalu dibuat buka praktek. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena ada koedah-koedah, teori-teori yang harus dipelajari melalui ahlinya. Demikian pula agama, tidak mungkin antum ya kita baca sendiri, pahami sendiri, lalu mengambil kesimpulan sendiri. Harus balik kepada ahlinya. Nah ini kerancuan cara mencari ilmu di bangsa kita sekarang ini. ini. Ya, yang memberikan wejangan agama bukan ahli agama. Kalau antum lihat yang berceramah di TV-TV itu MUI nggak, anggota MUI nggak, atau ulama dari Muhammadiyah atau ulama dari NU nggak, Hah? Ulama enggak? Tidak. Ini musibah yang terjadi bangsa kita. Ketika yang menjelaskan agama bukan ahli agama. Tapi orang yang belajar atau tidak baca sendiri. Beli terjemahan eh, hadis, beli terjemahan tafsir Al-Quran, buku-buku, terus dibaca, lalu ceramah dia. Ini yang membahayakan. Nah oleh sebab itu sebagai adik-adik, calon pemimpin harus mengerti. Ini ada orang yang ahli harus sedangkan pada ahlinya. Sebagaimana kalau kita butuh ahli komputer adalah orang yang jebolan dari fakultas atau jurusan kompu, komputer. Bukan sembarangan. Nah ini yang lebih parah tadi yang saya sampaikan adalah ada orang yang ingin mengerti ajaran Islam belajarnya ke barat. Kalau ini bahasa Padangnya meminta sisik ke limbat. Limbat tahu nggak? Minta sisik di lele. Ada nggak sisik sama lele? Orang Yahudi dan Nasrani itu telah sesat dalam memahami Taurat dan Injil. Sekarang datang-datang para intelektual kita ke mereka untuk memahami Islam. Ini kan keliru sekali. Nah ini yang menyebabkan lahirnya berbagai pemahaman sesat di negara kita ini. Kemudian di sini mempelajari agama secara otodidak atau belajar agama bukan kepada ahlinya merupakan penyebab utama lahirnya berbagai kesesatan dan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia sekalipun jika tidak dipelajari melalui ahlinya akan membawa kepada kebinasaan. Jika seseorang ingin menjadi dokter, dia pergi ke toko buku lalu dia membeli segala buku kedokteran. Kemudian dia coba memahami sendiri di rumahnya tanpa belajar kepada ahli kesehatan. Atau buku tersebut ia pahami menurut konsep dukun atau ia pelajari melalui dukun. Lalu setelah lima tahun ia membuka praktek pelayanan kesehatan, kira-kira bagaimana jadinya orang tersebut? ya, jika dia mengobati masyarakat. Orang seperti ini pasti akan ditangkap dan diproses ke pengadilan karena dianggap sebagai dokter gadungan. Tetapi sekarang banyak ulama dan dai gadungan yang mengapa tidak ditangkap padahal mereka jauh lebih berbahaya daripada dokter gadungan. Kemarin ia sebagai bintang film, pelawak, model, penyanyi dan bekas tahanan kejahatan tiba-tiba hari ini menjadi dai kondang dan berpatwa dengan seenaknya. Tokoh politik pun ikut berbicara masalah agama dan mengacak-acak ajaran agama. Dan lebih sadis lagi belajar Islam kepada orang kafir. Mereka yang sudah nyata-nyata sesat dalam memahami Taurat dan Injil, kok malah sekarang Al-Quran dipelajari kepada, eh, kok malah sekarang Al-Quran dipelajari melalui mereka. Sekalipun terasa aneh, tetapi hal ini adalah nyata di negeri ini. Itulah, di negeri kita ini banyak orang yang keliru dalam mengambil keputusan dan melangkah. Rasulullah SAW menggambarkan keadaan ini berapa abad yang lalu, yang mana diwakilkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, Inna Allah layak bidul ilma intizaan yang tazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu secara spontan dari manusia. Walakin yukbadul ilm, uh, eh, yukbadul ilm biqabdil ulama. Ilmu itu akan hilang dengan meninggalnya para ulama. Hatta idha lam yaqa aliman apabila tidak ada lagi orang berilmu Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengambil tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang bodoh. Ya. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bigari ilmin, lalu menjawab tanpa ilmu, adallu adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Inilah yang banyak terjadi di negara kita, yaitu orang-orang yang tidak berilmu diminta fatwanya. Maka oleh itu jangan sekali-kali adik-adik belajar kepada orang-orang yang tidak berilmu. Lihat di mana sejarah dia mendapat ilmu ini. Apa fakultas ini pelajarinya? Siapa gurunya? Ya. Rasulullah telah memberikan solusi tentang masalah ini yaitu dengan berpe berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa rasyidin. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW ya mengimani sahabat lalu ditanya oleh Rasulullah oleh Rasulullah, eh, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, di antaranya Irbad bin Sariyah. Digambarkan ketika itu Rasulullah memberikan nasihat yang sangat membuat hati para sahabat sedih. Lalu sahabat bertanya, "Ka'annahu mu'aidatun muadiin." Ini persaan nasihat perpisahan Rasulullah. Apa nasihatmu kepada kami? Rasulullah menyebutkan, "Usikum bisami wa ta'ah." Usikum bitaqwallah bisami wa ta'ah. Saya nasihat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan taat dan patuh kepada pemimpin. Fa innahum mayash minkum fasar ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang umurnya nanti di antara kalian akan melihat perpecahbelahan yang banyak. Lalu alaikum sunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdi ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin al mahdiin ba'di. Itu teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Ini cara solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika melihat perpecahbelahan yaitu dengan mengembalikan pemahaman agama ini kepada pemaham para sahabat. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang, orang memahami Islam menurut pikiran sendiri. Tidak mencoba mengembalikan pemahaman itu kepada apa yang dipahami oleh para sahabat. Sedangkan kalau dalam ilmu dunia, ilmu dunia umpamanya, dia kebelajar, pasti yang dinukil, yang, disar, yang diterangkan adalah pendapat-pendapat pakar dalam bidang ilmu tersebut baik bidang ekonomi, politik, administrasi, pasti nanti para tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh dalam bidang ilmu itu yang akan dinukil pendapatnya. Kenapa kok di dalam menafsirkan Al-Quran tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat? Nah ini kuncinya. Semua aliran sesat mereka akan katakan dalil kami Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada mereka ngaku kami tidak berjalan Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang jadi persoalan adalah teori siapa yang dipakai dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dipertanyaan. Pemahaman siapa yang dipakai? Maka penting sekali kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu menurut pemahaman para sahabat. Ini yang terjadi sekarang, kondisi ini yang sangat rumit sekarang ini, banyaknya orang memahami Al-Quran dan Sunnah menurut kelompok masing-masing. Barangkali hal ini sangat perlu saya tekankan sedikit. Antum, uh, anak akan berikan sebuah misal. Sering saya jadikan misal di sini. Contoh, orang-orang eling berhujah dengan ayat Al-Quran. Orang eling itu apa? Sholat dengan cara mengingat saja, kan gitu. Kalau sudah ingat sudah sholat, ingat Allah sudah sholat. Hujannya Al-Quran. Akim misolah lidikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Al-Quran hujannya. Enggak ada bercerita tentang hadis doaib dan sahih lagi kita. Al-Quran. Tapi kelirunya di mana? Dari memahami ah, ayat. Ayatnya benar. Tapi apakah begitu maksud ayat itu? Bagaimana kita tahu bahwa itu tidak masuk ayat? Adalah dengan mengembalikan memahami ayat ini kepada pemahaman sahabat. Maka kita katakan, ayat ini adalah pertama sekali dipahami oleh sahabat. Justru nggak ada seorang pun memahami ayat ini apabila sudah ingat Allah sudah sholat. Justru sahabat semuanya mereka berudu, menunggu waktu untuk sholat, ya kan? Dan ada rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Nah ini yang penting. Jadi ketika orang berhujan dengan Al-Quran, Berhujah dengan hadis yang sahih, kita harus merujuk kepada pemahaman sah. Contoh kedua, ini dari orang-orang jil. Jaringan Islam liberal, saya baca sebuah tulisan mereka. Kata mereka, sholat itu tidak perlu. Kenapa? Karena sholat itu adalah gunanya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, tidak perlu sholat. Mana dalilnya? Inna sholat tanha anil wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran dalilnya. Jadi dipahami oleh dia, guna sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah tidak mengajarkan perbuatan keji dan mungkar, untuk apa kita sholat? Tidak perlu dong. Ini pemahaman mereka terhadap ayat ini. Kalau adik-adik tidak hati-hati, bisa terjebak dengan pemahaman mereka. Iya benar. Kan sholat dikatakan inna sholata tanha anil fasyai wal mungkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau udah lakukan perbuatan keji dan mungkar, kita ya nggak perlu sholat kita. Nah ini. Tapi bagaimana tahunya kita bahwa ini adalah pemahaman yang sesat dan keliru adalah bagaimana Rasulullah memahami ayat ini, bagaimana sahabat memahami ayat ini. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling gandrung melakukan perbuatan keji dan mungkar sehingga perlu beliau tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun? Apakah para sahabat orang paling banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar sehingga para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun? Dan kemudian sebesar besar kekuatan keji dan mungkar adalah meninggalkan sholat, sholat itu sendiri. Nah ini bentuk itu adik-adik ya. Seberikan contoh kepada adik semua bahwa perlu kita hati-hati. Mempelajari ilmu agama perlu kepada ahlinya. Kalau tidak kita akan dibawa ke dalam berbagai bentuk pemikiran. Semua mereka akan berhujah Al-Quran dan Sunnah. Termasuk orang teroris berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antara hujah mereka, wa man lam yahkum bima anzala fa kafirun. Siapa yang tidak menyalahkan hukum Allah, dia adalah kafir. Ha, hujah Al-Quran. Man mata wa mata be'ah, pamata mata maitatu jahiliyah kata mereka. Siapa yang mati dan tidak membayar imam, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hujah orang teroris Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana memahami Al-Quran Sunnah ini? Ini yang perlu kita pertanyakan. Nah ini yang menyebabkan sekarang timbulnya berbagai bentuk aliran ini. Yaitu tidak mengembalikan pemahaman Al-Quran Sunnah itu kepada pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama terkemuka. Dan ini diperintahkan oleh agama kita. Banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita agar kita mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah ini. Pemahaman kita sesuai dengan pemahaman sahabat. Nah inilah cara beragama yang benar. Dan inilah dakwah al-sunnah yang senantiasa kita bawa dan kita tekankan. Agar kita memahami Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau kita jawab tadi, maaf, ini hujah orang teroris tadi. Mereka mengatakan, barang siapa yang mati dan tidak membayar imam. Dia mati dalam keadaan jahili. Maksud mereka siapa? Membayar imam mereka. Padahal hadis itu bukan imam mereka maksudnya. Adalah imam pemimpin kaum muslimin. Yaitu presiden. Tapi mereka membawa imam yang mereka maksud adalah imam mereka. Nah, ini kalau tidak hati-hati. Maksud mereka, hadis tadi kata mereka, barang siapa yang tidak membawa imam, dia mati dalam keadaan jahili. Imam yang mereka maksud imam siapa? Imam mereka. Imam mereka. Padahal hadis tidak. Yang dimaksud hadis adalah pemimpin tertinggi negara. Kemudian ayat tadi lagi. Nah, kita rujuk kepada penasaran Ibnu Abbas. Apa bentuk yang tidak berhukum dengan Allah itu yang membawa kufuran, mana yang tidak kufur? Apakah seorang umpamanya hakim tidak mutus hukum dan hukum Allah apa langsung kafir dia? Atau umpamanya orang tidak sholat apa langsung kafir dia? Orang tidak puasa langsung kafir dia? Kan tidak berhukum Allah dia. Nah, perlu dikaji lebih mendalam. Nah kalau kita tidak mempelajari Islam ini kepada ahlinya, maka terbawalah kita oleh arus pemikiran-pemikiran bermacam-macam. Di konsep kita dalam Islam adalah mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai yang diamalkan dan dipahami oleh para sahabat dan para generasi ulama terkemuka di umat ini. Bukan menurut pemaham guru kita, bukan menurut pemaham kiai kita, ustadz kita, jamaah kita, kelompok kita tidak. Maka kuncinya di sini. Adik-adik kemanapun pergi nanti, pergi ke LDII, apapun kelompok yang nanti pelajari, dia akan katakan hujah kami Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana kita diskusi dengan mereka? Kita perlu bertanya, bagaimana pengamalan ini oleh sahabat? Bagaimana sahabat memahami ayat dan hadis ini? Kalau begitu, saya kira para ustadz-ustadz gadungan tidak berani berceramah sembarangan lagi. Karena banyak sekarang mereka itu baca ayat, baca hadis menurut apa yang yang terlintas dalam ingatan mereka semata. Ya. Nah, ini perlu dihati-hati. Ini saya saya agak tekankan agar tahu oleh adik-adik di mana kuncinya sumber kesesatan Apakah Islam itu membuat orang pecah belah? Tidak. Islam tidak sama sekali membuat orang pecah belah, tapi adalah orang dalam memahami Islam itu yang keli, keliru. Yang ketujuh adalah merajalela kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, baik dari segi akhlak maupun pemikiran. Ini sebab memicu teroris juga. Kebebasan berpikir dan ber, berekspresi tanpa koridor dan batas telah membuka pintu lebar-lebar bagi para penyembah hawa nafsu dan kaum sindik untuk merusak ajaran agama. Adapun jika seseorang berkeinginan menjalankan ajaran agama secara benar, justru dianggap melanggar kebebasan. Kebebasan sepihak ini membuat sebagian pihak yang tidak senang memicu tindakan teror di tengah-tengah masyarakat. Nah ini yang anehnya. Kepada pemikiran sesat diberi kebebasan. Kepada kita yang ingin mengajak umat ini kepada ajaran Islam yang sebenarnya, justru dianggap mengekang kebebasan. Sini kelirunya. Bahkan kalau seandainya kita berhujan dengan kebebasan, orang teroris akan membuktikan dengan kebe kebebasan. Kami kan juga bebas. Apa kebebasan itu buat kalian saja? Maka kebebasan yang harus dihargai adalah kebebasan yang mendukung keadilan dan kebenaran, bukan yang menyebarkan kerusakan dan maksiat. Nah ini aliran sesat dibela. Bergabai bentuk-bentuk maksiat dijaga, dibela dengan hujah hak asasi manusia. Loh hak asasi manusia yang perlu dihargai hak asasi manusia yang bagaimana? adalah hak asasi yang memang menegakkan keadilan kejujuran. Bukan manusia yang membuang hak asasinya sehingga dia menjadi memiliki hak binatang. Kalau manusia sudah bertingkah laku seperti binatang, itu bukan hak asasi manusia yang diberikan kepada dia, adalah hak asasi bina, binatang. Karena dia sendiri yang membuang haknya dari manusia menjadi bina, binatang. Seperti orang bertingkah laku seperti binatang. Dia oleh sebab itu perlu kita jelaskan hal-hal seperti ini jadi kebebasan seperti inilah kebebasan sepihak. Di pihak lain orang mencela ajaran agama, menghina ajaran agama, diberi kebebasan. Di pihak yang lain di sebelahnya orang yang ingin menjalankan Islam dengan benar justru dituduh sebagai ekstrem dan seterusnya. Kedelapan yang memicu tindakan tersebut adalah lemahnya pengawasan badan penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga membuat sebagian oknum merasa gerah dan melakukan tindakan main hakim sendiri. Ban kadang-kala hal tersebut mengesankan ketidakperhatian terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Terutama sekali bagi orang yang berani menghina dan mencela simbol dan hukum-hukum agama. Hukum Allah disalahkan dan dikritik habis-habisan, adapun undang-undang dan hukum buatan manusia tidak boleh dikritik dan disalahkan. Seandainya ada seseorang yang menafsirkan undang-undang 45 dan KUHP dengan seenaknya dan semaunya, tentu orang tersebut akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun jika ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya, mengolok-olok hukum Allah dan isi Al-Quran, kemudian dituntut untuk dihukum atau diproses, maka akan dianggap bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia. Ini yang terjadi. Yaitu, ini sebaliknya. Jangankan Al-Quran dan Sunnah ditafsirkan dengan seenaknya. Coba Undang-Undang Dasar 45 saja ditafsirkan dengan seenaknya. KUHP ditafsirkan oleh bukan pakar hukum. Diterima nggak? Tak diterima. Ditangkap, diproses. Kok sekarang ini kenapa orang yang berani mengacak-acak ajaran Islam, mengolok-olok ajaran Islam, mengolok-olok Al-Quran tidak ditangkap? Ini kan satu cara menilai yang sudah salah. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Yang kesembilan adalah kurangnya kematangan para dai dari segi ilmu, kesabaran dan pengalaman dalam menyampaikan tantangan dakwah. Karena ini perlu kita pahami. Jadi timbulnya tindak terorisme ini juga demikian. Ada sebagian dai belum matang dari segi ilmu, dari segi pengalaman dan kesabaran. Jadi tidak ilmu semata. Ilmu perlu ada pengalaman. Bagaimana menyampaikan ilmu itu? Ada lagi ilmunya. Bukan yang sekedar punya ilmu, ya, tapi tidak tahu bagaimana menyalurkan ilmu. Dan perlu kesabaran. Jangan mulai berdakwah di pagi hari, sore hari sudah jadi negara Islam, Tidak mungkin. Ya, pagi hari ceramah, bapak-bapak panjangkan jenggotnya. Lalu sore hari nanti ada pengajian habis maghrib lihat, bapak belum jenggot, kenapa? Tadi kan sudah bicara masalah jenggot kita. Gak mungkin jenggot aja beransur-ansur tumbuhnya. Demikian pula seorang dai dalam berdakwah, jangan tergesa-gesa, perlu bersah sabar. Rasulullah SAW bagaimana sabarnya ketika mengalami tindakan tantangan dari orang kafir. Musa yang menghadapi tantang dari penguasa Fir'aun, bagaimana sabarnya dalam berdakwah? berdakwah. Nah ini Sebagian orang ada yang menginginkan jika mulai berdakwah di pagi hari, maka di sore hari harus melihat perubahan total 180 derajat. Hal ini bertentangan dengan sunnah kauniyah dan sunnah syariah. Secara kauniyah, segala sesuatu mengalami perubahan dengan cara beransur-ansur. Demikian pula halnya sunnah syariah. Allah menurunkan syariatnya secara beransur-ansur. Di antara para nabi ada yang berdakwah ratusan tahun seperti Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi beliau sabar dalam menunggu hasil. Di antara mereka juga ada yang diutus kepada penguasa yang kejam, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka sabar dalam mendakwahi kaumnya. Tidak pernah mengajak pengikutnya untuk menculik dan merusak fasilitas negara. Demikian hal Nabi Muhammad SAW. Saat beliau di Makkah, beliau disiksa dan dihina. Bahkan keluarga Amr bin Yasir disiksa di hadapan beliau. Ketika itu beliau tidak melakukan perbuatan teror kepada orang-orang kafir. Bahkan memerintahkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke negeri Najasyi yang beragama Nasrani. Tidakkah para dai mengambil ibro dan pelajaran dari pelajaran dakwah Nabi kita Muhammad SAW? Nabi Musa. Siapa lawannya? Fir'aun. Penguasa yang lambang terkejam di dalam sejarah umat manusia. Lambang kekufuran. Apakah Nabi Musa memiliki mengatakan kepada pengikutnya, nanti malam kalian siap siap menculik Fir'aun. Atau kalian robohkan itu kantor-kantor menterinya Fir'aun. Enggak ada. Nabi Muhammad SAW ketika telah berdakwah di Mekah, betapa banyaknya sahabat ini sakiti orang kafir Quraisy. Setelah masuk Islam, Umar dan Hamzah pernah nggak beliau memerintahkan sahabatnya untuk menculik tokoh-tokoh orang kafir Quraisy? Nggak pernah. Karena itu bukan tindakan Islam, tidak sesuai dengan Islam. Itu belum ada kekuatan dan seterusnya. Nah ini perlu dipelajari. Oleh sebab itu Seorang dai perlu membaca sejarah para ambia dalam berdakwah, jangan terpicu oleh semangat yang tinggi sehingga membawa kepada tindakan-tindakan di luar bah, batas yang wajar yang dibolehkan oleh agama kita. Baik, kita masuk pada poin berikutnya. Nah, apa nih? Waktu berapa? 30 menit lagi. Ini masih banyak pembahasannya. Baru sampai pada sebab-sebab aja kita. Pelanggaran yang dilakukan orang teroris. Ini poin yang terpenting. Segi-segi pelanggaran yang dilakukan oleh orang teroris. Barangkali ini ringkas saja. Karena dalil-dalilnya bisa antum baca di makalah nanti. Ya, mengingat waktu tinggal 30 menit lagi. Pertama, pengkafiran terhadap kaum muslimin. Mereka akan mengkafirkan. Maka mereka tidak masalah bagi mereka jika bom mereka itu membunuh kaum muslimin yang lain. Aksi-aksi teror yang terjadi didukung oleh doktrin-doktrin sesat yang di, ditanamkan kepada para pelaku teror. Mereka meyakini orang yang muslim di luar kelompok mereka dianggap telah murtad keluar dari Islam. Nah, bagaimana filsafat pengkafiran mereka pakai? Alasannya adalah menurut mereka ini orang teroris karena mereka kaum muslimin yang lain diam terhadap kezaliman yang terjadi dan tidak mau bergabung dengan mereka dalam menawar dalam melawan penguasa yang tidak menjalankan syariat Islam secara sempurna dan total. Karena isu yang senantiasa dikemukakan oleh orang Torres apa? Menegakkan syariat Islam. Perlu kita tanya, yang mereka maksud syariat Islam itu apa? Jadi sini ada penyimpangan tentang pemahaman syariat Islam. Salat syariat enggak? Syariat enggak? Puasa, haji, bantu anak yatim, baca Al-Qur'an, bangun masjid dan banyak syariat tegak di Indonesia ini. Tapi belum sempurna, iya. Jadi mereka justru menyempitkan pemahaman syariat itu bagi mereka adalah yaitu menegakkan hukum pancung atau cambuk, potong tangan bagi pencurikan itu. Ini bukan ini bukan hanya ini yang syariat, mengajarkan akidah, berceramah, menyampaikan pengajian syariat. Apakah syariat Islam ada di Indonesia? Apa jawabannya? Tegak nggak? Tegak syariat Islam. Belum sempurna. Memang belum sempurna. Tapi mereka mengatakan, penguasa yang tidak menegakkan syariat Islam kah? kafir. Barang siapa yang tidak mau bergabung dengan mereka dalam melawan penguasa, dia telaka kafir. Kenapa? Karena membiarkan kekufuran. Orang yang membiarkan kekufuran adalah kafir kata mereka. Ini filsafat yang mereka pakai dalam mengkafirkan penguasa. penguasa. Jadi itu cara mereka mengkafirkan. Jadi kalau seorang pemuda tidak punya landasan akidah, ilmu yang kuat, dia mudah saja terpancing dengan isu seperti ini. Coba lihat, kaum muslimin di mana-mana disiksa, dibunuh, diperangi. Apakah kita tinggal diam? Nah ini pancingan mereka. Apalagi penguasa kita tidak menegakkan syariat Islam kata mereka. Mulai di sini pemuda-pemuda yang bersemangat bisa pergi, tergiur dan tertipu. Maka ini filsafat pentafiran mereka pakai. Jadi mereka mengatakan barang siapa yang tidak mau bergabung dengan mereka dalam melawan penguasa yang tidak menjalankan Islam secara sempurna dalam dalam kekuasaan mereka, maka orang itu tidak sependapat dan tidak mendukung aksi teror mereka. Eh? Maka orang yang tidak sependapat dan tidak mendukung aksi teror mereka dalam menegakkan keadilan menurut mereka adalah penentang Islam. Siapa yang menentang Islam berarti sudah kafir. Demikian filosofi pengkafiran gerakan terorisme dalam menghalalkan darah orang muslim yang di luar kelompok mereka. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kalau adik-adik tidak punya dasar, bisa saja terprovokasi dengan sistem seperti itu. Kamu cinta Islam nggak? Iya. Ayo, bergabung dengan kami. Kami adalah penegak Islam. Oh, kalau kamu tidak bergabung dengan saya, berarti kaki dengan kelompok kami, berarti kamu tidak mau cinta Islam. Tidak mau Islam itu tegak. Tidak memperjuangkan Islam kamu. Dan berbagai macam-macam doktrin yang mereka lemparkan nantinya. Maka oleh sebab itu penting kiranya bagi setiap orang Islam mengerti tentang akidah yang benar. Kemudian, kita tidak mengingkari tentang adanya hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Akan tetapi ada kode etik dan syarat-syarat serta hal yang menghambat dijatuhkan ponis kafir kepada seseorang. Hal ini tidak pernah luput dalam kupasan para ulama yang menulis kitab-kitab akidah halus sunnah. Kemudian yang berhak menerapkan kode etik serta berbagai ketentuan tersebut adalah ulama yang terpercaya ilmunya. Jadi dalam Islam, ada kode etik dalam mengkafirkan seseorang. Umpamanya, kita melihat seseorang mengatakan perkataan kufur atau berbuat kufur di depan mata kepala kita sendiri. Bagaimana tindakan kita? Apa langsung kita cap kafir? Di dalam pandangan ahlu sunnah jamaah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama orang itu tidak bodoh. Punya il. Kedua tidak muta'awil. Tidak mentakwil dia. Yang ketiga tidak dipaksa. Ya. Yang keempat, tidak apa namanya? Tidak dipaksa. Tidak apa namanya? Tidak jahil. Kemudian harus dihilangkan keraguan. Mungkin dia syubhat jika muawil dia harus diizalatu izalatu syubhat iqamatul hujjah. Ditegakkan dalil dan dihilangkan keraguan yang ada dalam dirinya. Tidak langsung diponis orang melakukan kafir. Kemudian, siapa yang akan menerapkan kode etik ini? Apakah anak muda atau orang-orang yang dipercaya ilmunya? bukan sembarang ulama, tapi adalah qadhi. Untuk menyatukan ponis dalam Islam kepada seorang adalah kafir, itu adalah hak hakim atau qadhi. Bukan sembarang orang, bukan ustaz nuduh ustaz lain kafir, tidak. Karena dalam Islam, apabila ada orang menuduh orang kafir, itu yang diminta pertanggungjawaban adalah orang menuduh pertama kali. Kalau dia tidak bisa membuktikan orang tadi kafir, maka dia akan kena hukum, akan dicambuk. Jadi bukan mudah menjatuhkan ponis ka, kafir. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian di sini kita sebutkan dalil di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Manda arojulam bi kufri auqala adu wallah, walai sakadali kadzalik haro alaih." Barang siapa yang memanggil seorang dengan sebutan kafir atau mengatakan sebagai musuh Allah, sementara halnya tidak demikian, maka hal tersebut kembali kepada si pengucapnya. Jadi kita mengatakan seorang kafir, kamu telah kafir, kamu kafir. Kalau orang itu tidak kafir, kalimat kafir kembali kepada siapa? Kepada orang yang menuduh kafir. Jadi bukan mudah hal menuduh orang kafir. Kemudian di sini saya nukil perkataan Syekh Muhammad bin Wahab yang sering diisukan oleh sebagian kelompok bahwa beliau adalah orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Sengaja saya nukil di sini. Berkata Syekh Muhammad Wahab, saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa dan tidak pula mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam. Ini saya sengaja saya mungkin perkataan beliau karena di antara tujuan pembahasan kita tadi adalah menolak, membantah tuduhan orang-orang yang mengkaitkan antara terorisme dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Komentar dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau membawa paham teroris atau mengkafirkan muslimin atau berpaham khawarij. Kedua, Nah ini yang nggak panjang di pembahasan. Bentuk pelanggaran terorisme adalah menentang dan membangkang terhadap penguasa. Di sini saya kupas dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah Rasulullah SAW tentang wajibnya taat kepada penguasa. Banyak sini dalil-dalil. Ya. Kemudian saya sebutkan dari apa namanya bukti-bukti atau dalil-dalil tentang wajib taat penguasa walaupun penguasa itu berbuat zalim atau tidak adil di dalam menjalankan pemerintahan. Ya. Ini saya sengaja saya sebut di sini kenapa? Karena kalau penguasa adil, pasti semua orang menyatakan mau ta taat. Yang jadi persoalan adalah ketika penguasa tidak adil. Ketika penguasa memakan harta negara, apakah kita wajib taat atau tidak? Nah, ini yang jadi keraguan dalam pemahaman sebagian orang. Ancaman terhadap orang yang menentang dan melawan penguasa. Ini saya sebutkan dari situ. Man kharaja minat ta'a wa farakal jama'ah famata maimatil jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin lalu dia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini maksud jamaah kaum muslimin ini memecah belah negara, persatuan bangsa, ini termasuk ke dalam hadis ini. Wajib taat dan patuh kepada penguasa dalam kondisi apapun kecuali dalam hal maksiat ini disebutkan Rasulullah SAW. al Isam al-muslim as-sam wa ta'ah. Bima ahabba wa kariha. Illa ayu'mara bimaksiatin fa inna amira bimaksiatin fala sama wa la ta'ah. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa terhadap perkara yang ia sukai atau dia tidak suka. Kecuali bila diperintah untuk bermaksiat. Jika ia diperintah untuk bermaksiat, maka tidak boleh melenggar, mendengar dan mentaati perintah tersebut. Ini perlu ditekankan. Apabila suatu penguasa menyuruh kita berbuat maksiat, Apakah kita juga tidak boleh taat dalam perintahnya yang tidak bermaksiat? Ini ada sebagian orang. Jadi yang tidak boleh kita taati perintahnya yang bermaksiat. Tapi kalau perintahnya sesuai dengan aturan agama kita, wajib kita tak taati. Ketika ada penguasa menyuruh berbuat suatu hal yang luar hukum agama kita, kita memang tidak boleh mentaati. Tapi bukan berarti kita membangkang dalam seluruh perintahnya. Ini yang perlu dipahami. Hanya tidak boleh dalam titik hal yang menyuruh kepada menentang dengan agama kita. Ya nggak boleh. Bukan berarti dipahami boleh menentang semua perintahnya. Tidak. Kita wajib mentaati perintahnya selama perintah itu kita. Apabila ada perintah tidak sesuai dengan ajaran agama kita, memang tidak kita taati. Tapi bukan berarti kita melanggar semua perintahnya. Nah ini yang perlu dipahami. Ada sebagian orang memahami. Udah, kan pernah memerintah dia hal-hal yang tidak disyariatkan. Berarti tidak perlu ditaati semuanya. Enggak boleh. Jika ada perintah yang tidak sesuai, itu saja yang tidak boleh kita taati. Ada pemerintah-perintah yang lain, wajib kita taati ah, untuk kita jalankan. Kemudian, wajib taat dan patuh kepada penguasa dalam kondisi apapun, sekali mereka berlebihan dalam memakan harta negara. Ini ada dalilnya. Ini kita mengingat waktu aja, karena sudah kasih sekali. Ini ada kondisi di sini disebutkan. Bagaimana kalau seandainya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau seandainya penguasa itu ya Rasulullah tidak menjalankan syariat, ya? Maka Rasulullah SAW menjawabkan di sini disebutkan sabdanya, Sataku asatun wa umun tungkirunaha. Kelak akan datang keadaan dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Maka para sahabat bertanya, apa yang kami lakukan terhadap orang tersebut ya jika mendapati hal tersebut ya Rasulullah? Kata Rasul nanti akan datang penguasa-penguasa yang tidak kalian sukai perangai dan tingkah lakunya. Wa asaratun dan mereka lebih tamak terhadap harta negara. Lalu sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan kalau keanehan kita menemukan pemimpin seperti itu ya Rasulullah? Hadul abdulaka haqqal ladzi alaikum wasallallahu ladzi lakum. Hadis ini akan Bukhari Muslim. Tunaikan kewajiban kalian yang dibebankan atas kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah. Dalam sabda lain diwayatkan oleh Rasulullah SAW yaitu fa nama ma alaikum ma humiltum wa alaikum ma humilu. Yani wa alaihim ma Kalian diwajibkan melakukan hal yang diwajibkan kepada kalian, mereka diwajibkan melakukan tugas yang diwajibkan kepada kalian, eh kepada mereka. Perintah Allah kepada kita adalah taat. Perintah Allah kepada mereka adalah untuk berlaku ah, adil. Ini bukan legitimasi, bukan untuk izin berbuat zalim bagi penguasa, karena banyak dalil-dalil yang mengancam penguasa-penguasa yang za, yang zalim. Jangan pula dipahami kalau begitu Islam membiarkan penguasa berbuat zalim, Ustaz. Tidak. Tapi ini kondisi. Kalau terdapat begini, bagaimana harus jalan keluarnya? Tapi bukan berarti Islam membolehkan penguasa berbuat semena-mena, tidak. Karena ada hadis menyebutkan, barang siapa yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk memimpin umat ini, dan tidak walayajhadulahum bin nasihat. Tidak sungguh-sungguh dalam memegang kekuasaan itu tidak berbuat adil, dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Ini ancaman bagi penguasa yang zalim. Ini bukan berarti bolehnya berbuat zalim bagi penguasa tidak. Tapi ada kewajiban masing-masing. Apa kewajiban penguasa? Ada apa kewajiban seorang kewajiban seorang rakyat. Ini panjang sekali sebetulnya eh, apa namanya? Pembahasan ini saya bahas karena memang di antara poin yang sangat dipermasalahkan oleh orang teroris adalah masalah taat kepada penguasa. Di sini terakhir juga saya paham eh, saya sebutkan di sini dilarang memerangi penguasa yang melakukan kemungkaran selama mereka melaksanakan sholat. Ini ada berapa hadis di sini malu alaikum umarok akan diangkat di tengah-tengah kalian penguasa. Ya. atau tunkirun. Kalian mengenal dan kalian ingkari. Paman kariha pokok baria Barang siapa yang membenci tindakan kemungkaran mereka lakukan dalam hatinya itu sudah terbebas dari dosa. Waman angkara pokok salima. Barang siapa yang mengingkari, menasihati, sungguh telah selamat dari dosa. Walakin memerangi wa taba'ah. tapi akan berdosa orang yang taat dan patuh dalam kemaksiatan tersebut. Lalu sahabat bertanya, "Ala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Bolehkah kita memerangi penguasa yang bertindak zalim itu ya Rasulullah? Ini apa kata Rasulullah SAW? La masallu. Tidak boleh selama mereka melaksanakan sholat. Kemudian di sini saya terangkan juga ungkapan para ulama-ulama yang wajib kita taat dalam penguasa ini. Kemudian saya nukil di sini secara sengaja pendapat Syekh Muhammad Wahab yang mana beliau berkata, saya berpandangan tentang wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin, baik yang berlaku adil maupun yang berbuat zalim, selama mereka tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat. Komentar di sini saya sebutkan dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong yang mengatakan bahwa beliau menganut paham teroris atau khawarij dari sini juga terbukti kebohongan pihak-pihak yang mencoba mengkait-kaitkan dakwah beliau dengan teroris. Kemudian di sini kesimpulan dari dalil-dalil yang di atas menunjukkan tentang beberapa hal yang penting diantaranya. Tunduk dan patuh kepada pemimpin adalah wajib dalam segala kondisi kecuali dalam hal maksiat. Ajar Islam melarang untuk menggulingkan penguasa bila mereka tidak mau menerima nasihat. Ajar Islam melarang untuk memicu fitnah atau melakukan sebab-sebab yang menimbulkan fitnah. Kemudian ajaran Islam melarang dari segala bentuk tindakan menghasut melawan penguasa, baik lisan maupun tulisan. Kelima, ajaran Islam melarang dari pemberontakan kepada penguasa selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata. Yang keenam, wajibnya menjaga keutuhan persatuan bangsa dan negara. Yang ketujuh, ajaran Islam melarang dari tindakan provokasi untuk melemahkan penguasa. Yang kedelapan adalah ancaman keras bagi orang yang melanggar hal-hal tersebut. Ini sebelumnya kita ringkas saja, sebelumnya adik-adik bisa baca dalil-dalil yang saya kupas di situ. Kemudian di sini sengaja saya ringkas, eh, saya singgung juga bagaimana tata cara kita menasihati penguasa yang lalim, yang zalim, yang berbuat mungkar. Apakah kita membiarkan? Tidak. Di sini saya sebutkan ada adab menasihati penguasa. Ketaatan kepada penguasa bukan berarti kita diam terhadap kesalahan mereka, tetapi dalam penyampaian nasihat kepada penguasa, perlu memperhatikan adab-adab yang mulia yang diajarkan Islam. Kemudian juga perlu pula dipastikan bahwa kita tidak diperbolehkan dalam agama menyembunyikan kebenaran kepada siapapun, apalagi terhadap penguasa. Berikut kita sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan masalah tersebut. Dalil-dalil yang wajib menyampaikan nasihat. Itu jelas, wajib menyampaikan nasihat sesama muslim banyak sekali dalil sini, terlebih khusus terhadap penguasa. Dalil tentang tata cara menyampaikan nasihat kepada penguasa. Pertama di sini saya nukil bagaimana Allah menganjurkan kepada Nabi Musa dan Harun. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Musa, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Pergilah kalian mendakwahi Fir'aun itu. Innahu tagha." Sungguhnya dia telah melampaui batas. Artinya sudah melampaui batas, bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan dia. Ini kezalim Fir'aun. Tapi apa kata Allah? Fakula lahu kaulan layinan. Katakanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang lem. Lembut. Ini cara adab dalam menasihati penguasa. Ketika kita mau menyampaikan nasihat dengan bahasa yang sopan dan santun. Jangankan penguasa, kita sendiri saja kalau dinasihati dengan kata-kata kasar bisa menerima enggak? Enggak bisa. Apalagi penguasa. Dengan kata-kata yang tidak sopan. Oleh sebab itu, negara kita ini ada dua mas penyakitnya. Kehilangan jati diri dan kehilangan harga diri. Kehilangan jati diri dan kehilangan harga di diri bangsa kita sekarang. Kenapa? Karena bangsa itu tidak menghargai dirinya sendiri. Di mana bangsa lain akan menghargai bangsa kita kalau kita tidak menghargai bangsa kita. Makanya lihat, di akhir-akhir ini betapa banyaknya bangsa kita ini dilecehkan oleh negara-negara yang dahulu adalah tidak berani berkata apa-apa terhadap bangsa ini. Ya, kita perlu tersebut negara mananya, tapi sekarang kita lihat beraninya orang ya, negara lain terhadap negara kita. Kenapa? Karena bangsa ini tidak menghargai dirinya. Tidak menghargai penguasanya. Kalau kita tidak menghargai penguasa kita, siapa yang menghargai? Siapa yang akan menghargai lagi? Makanya perlu, jangankan penguasa. Kita sendiri saja disebut keburukan-keburukan kita. Di koran, di TV, terima nggak? Nggak terima. Maka cara menyebut keburukan penguasa di kelayak ramai, ini adalah cara yang tidak benar dalam Islam. Jangankan keburukan penguasa, keburukan kita pribadi saja, dibeberkan di atas mimbar oleh salah seorang ustadz, pasti kita ngamuk. Ini penguasa yang punya kedudukan, yang punya kehormatan, tidak dihormati. Ini musibah besar yang terjadi di bangsa kita ini. Yang anehnya kita lihat, ibu-ibu ya, tukang beca berani mencela presiden, berbicara ke kotor, kotor, tidak sopan kepada menteri, di presiden semacamnya. Kok bisa? Tidak menghargai lagi. Yang anehnya kita menyalahkan satu sama lain. Maka sering saya contohkan, orang yang demonstrasi itu biasanya banyak mahasiswa enggak? mahasiswa, nuntut pemerintah macam-macam ya. Saya tanya, orang deportasi itu berapa IP-nya? Kamu ngurus dirimu sendiri aja gak benar, apalagi mengurus negara yang jumlah rakyatnya lebih dari 230 juta orang. Bukan mudah, ngurus anak lima orang saja pusing kepala. Benar nggak? Coba kita punya anak lima orang, perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK. Hari Minggu demonstrasi di luar rumah. Karena nggak bisa kasih belanja. Apa kata mereka? Kamu orang tua yang tidak becus, hanya bisa bikin anak, tidak bertanggung jawab, lalu dilempari kaca rumah. Gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira perasaan? Pasti mungkin diambil satu-satu sembli ya. Ini hanya kita bisa ngomong, tapi kenyataan perbuatan kita masing-masing tidak menunjukkan suatu kejujuran. Kita bicara masalah ekonomi. Coba para pakar ekonomi bikin konsep ekonomi yang bagus, serahkan ke presiden, serahkan kepada penguasa. Bukan dikatakan kalau ekonomi bagus, angkat menteri agama dari partai kami. Ini nggak jujur nasihatnya. Itu bukan nasihat namanya, cari jabatan namanya. Ini kita, apalagi pengamat. Nah, kemarin ini ada ribut-ribut main bola ya. Ini saya sedikit ingin, ingin dilihat. Pengamat itu tidak lebih dari para penonton bola. Pemain nonton bola, itu mencaci maki kalau tidak bisa gol pemainnya. Itu kosong oper ke sana. Eh kamu bego nggak dioper ke sini. Waduh itu lagi kosong lagi. Pintar banget. Tapi kalau suruh main bola gimana? Baru lari tiga langkah saja ngos-ngosan. Begitulah negara kita sekarang. Ketika si Pulen memerintah, kita caci maki, kita salahan. Kita salahkan. Tak kalah dia memerintah, tidak berbuat apa-apa. Ini kebohongan yang banyak dalam diri kita. Itu ibaratnya yang ada di bangsa kita nih. Ada program baru dari menteri, ada program baru dari presiden. Langsung mendapat tanggapan, oh ini persiapan untuk kampanye tahun sekian. Dan seterusnya. Dibawa ke ranah politik darah isu ini dan isu itu. Tidak maju-maju bangsa kita. Karena saling menyalahkan. Belum dilihat bagaimana akibat dan sebab akibatnya. Sudah langsung dipatahkan ada program-program yang bagus. Nah ini musibah yang ada di bangsa ini. Apalagi seperti seorang mahasiswa. Yang hanya pintar mendemo dan mengkritik tetapi kalau belajar IP-nya dua. Gimana? Maka sering saya tanya, ini mahasiswa yang demo-demo itu karena memang belajar nggak becus itu. Oleh sebab itu, jangan kita hanya bisa menilai orang. Di mana diri kita? Ah, ini bangsa ini butuh kepada itu. Kemudian, faedah kalau untuk pertandingan tingkat nasional kan bangsa kita memilih apa? memilih pemain-pemain yang terbaik di bangsa ini. Kenapa di dalam menjabat negara ini tidak demikian pula kita lakukan? Kita pilih putra-putra bangsa yang pilihan. Bukan memandang kepada partai dan kelompok, tapi pilihlah pemuda-pemuda, ah, pemimpin-pemimpin yang pilihan. Supaya kita sebagaimana waktu main bola kita pilih pemain-pemain yang unggul. Maka dalam berkuasa di negara ini lakukan demikian. Pilihlah anak bangsa yang unggul dalam setiap bidang Insya Allah negara kita akan maju. Tapi tak kalah ukur kita memilih seseorang adalah partai, kerabat, ya kelompok dan seterusnya, akhirnya negara kita mundur. Nah, ini tadi saya sebutkan jangankan orang lain, diri kita mau dijelek-jelekan yang tidak punya kedudukan apa-apa tidak bisa diterima. Jadi kita wajib menyampaikan nasihat iya, tapi dengan cara-cara yang dibolehkan oleh agama kita. Kemudian dengan bahasa yang baik, yaitu kita sampaikan nasihat itu. Oleh sebab itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Man arada yang sahalidhi sultanin. Barang siapa yang ingin memberi nasihat kepada penguasa. Falayubdihi alaniyah. Jangan dia buka terang-terangan. Ini perintah Rasulullah. Jika kamu ada seorang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan kata Rasulullah. Waliyakhud biyadihi. Hendaklah dia berbicara empat mata Fa in sami'a minhu dhalik, jika dia mau menerima nasihat itu, wa illa adalladhi alaihi. Jika mau menerima, alhamdulillah. Jika tidak, dia sudah menunaikan kewajibannya yaitu menyampaikan nasihat. Nasihat. Jadi bukan wajib orang tidak mau menerima nasihat kita lalu kita bunuh, enggak. Ya, kita hanya tugas kita menyampaikan. Wa ma alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan tidak memaksa orang. Dari beberapa dalil di atas dapat kita menyimpulkan beberapa adab yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Di antaranya, persoalan yang diingkari bukanlah dalam konteks istihad yang menjadi hak penguasa untuk memilih dan menentukan keputusan. Jadi ada dalam Islam itu ada konteks istihad umpamanya. Konteks istihad yaitu hak hakim. Seperti umpamanya menentukan awal Ramadan, Idul Fitri. Itu hak penguasa, bukan hak kiai dan ustadz. Itu kalau dibaca kitab-kitab fikih mau kitab akidah, selalu mereka sebutkan berpuasa bersama penguasa dan berbuka bersama penguasa. Kenapa di bangsa kita ini terjadi selalu mau Ramadan ribut, mau lebaran ri, ribut. Padahal persoalannya gampang. Itu tugas pemerintah, bukan tugas para ulama. Jadi agama kita sudah membagi tugas masing-masing. Karena jangan saling rebut kekuasaan dan kepentingan. Nah, sekarang bangsa kita ini terbagi seolah ada negara-negara kecil. Ya, seperti ormas-ormas lebih berkuasa daripada penguasa. Sehingga mereka berhak untuk menyelisihi apa-apa keputusan penguasa. Padahal apabila itu ruang istihad, penguasa berhak menentukan pilihan mereka karena itu adalah legalitas yang diberikan oleh agama kita. Maka Rasulullah SAW, sebut, Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, "Idza istahadal hakim fa akhta, eh, fa hadim fa asab ajran." Jika seorang hakim beristihad, maka dia dapat pahala dua. In, jika tersalah, maka dia mendapat pahala satu. Jadi ada poin di dalam agama kita yang itu adalah kekuasaan yang menentukan. Kemudian yang kedua, menyampaikan nasihat secara halus, santun dan sopan. Yang ketiga, menyampaikan nasihat secara empat mata atau melalui surat. Kalau tidak, minimal doa. Pernah nggak kita berdoa? Kalau kita bisa berbicara langsung, sampaikan. Kalau tidak, melalui su surat. Kalau tidak, melalui orang yang mungkin bisa menyampaikan nasihat itu kepada dia. Terakhir adalah hal yang tidak bisa dihambat oleh siapapun adalah doa. Makanya diriwayatkan dari Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya seandainya aku memiliki doa yang pasti terkabul, saya akan berikan untuk penguasa. Bagaimana itu cintanya ulama kita kepada penguasa? Bukan untuk diri dan keluarganya. Maka pernahkah kita mendoakan penguasa kita? Atau hanya kita mencela, menyalahkan selalu? Nah inilah kekurangan kita. Tolonglah kita yang rajin sholat lail. Ya Allah tunjukilah penguasa kami kepada ini perkara-perkara yang terbaik Berilah mereka kekuatan, kesabaran di dalam memimpin bangsa ini. Tunjukin mereka ke arah yang terbaik dalam mengambil keputusan-keputusan ya Allah. Doakan mereka. Ini nggak pernah mendoa. Jangan kau doakan penguasa, diri sendiri aja nggak didoakan. Ya kan? Kalau mau doa panggil dulu kiai, nggak bisa doa sendiri. Ini masalahnya kadang-kadang. Jadi inilah. Mari kita itu berjalan sesuai aturan agama kita. Maka kita berdoa kepada Allah agar penguasa-penguasa kita ini didoa, didoakan ya agar ditunjuki jalan terbaik. Jangan hati kita menyalahkan ya kita nggak mampu menyampaikan nasihat, kita tidak tahu bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga keliru dalam memahami kode etik jihad. Ini kesalahan yang ketiga dari orang teroris. Barangkali yang lainnya bisa dibaca saja karena waktu kayaknya ini kasip sekali. Ini ada 15 bentuk pelanggaran, tapi poin-poin yang terpenting ini, tiga ini barangkali cukup jelas, itu keliruan dalam memahami kode etik jihad. Jihad memiliki dua pengertian, pengertian umum dan khusus. Jihad dalam pengertian umum yaitu berjihad dengan segala yang baik sesuai kemampuan masing-masing. Jadi bisa berjihad melalui kekuasaan, melalui harta, melalui ilmu, melalui kebijakan, sesuai kemampuan masing-masing baik berupa harta atau ilmu, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun jihad pengertian secara khusus adalah jihad dengan senjata melawan orang kafir. Sesungguhnya seorang muslim tidak meragukan tentang kemuliaan dan keutamaan jihad sabilillah. Akan tetapi jihad dengan senjata memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Sebagaimana wajibnya sholat memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jadi jihad, jihad itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, jihad tidak, wa, tidak wajib. Kemudian, jika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka hukum salat menjadi tidak wajib. Demikian pula jihad. Jika syarat-syarat belum terpenuhi, maka jihad pun tidak diwajibkan. Seluruh dalil yang menyebutkan tentang keutamaan jihad dan kewajiban jihad, semuanya bergantung kepada ketentuan dan keputusan penguasa. Ini syarat yang pertama. Jihad harus dibawa penguasa resmi, bukan dilakukan oleh kelompok-kelompok kajian kalau tidak terjadilah jihad yang bermacam-macam. Kata kelompok ini ayo kita jihad lawan kelompok ini, yang kelompok yang itu. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah yang tidak akan bisa dihentikan. Oleh sebab itu jihad harus dibawa penguasa res resmi, bukan dibawa kosan liar. Yang anehnya lagi, yang katanya jihad-jihad itu, ya kan, nggak mempunyai wilayah. Kan harus ada wilayah, ada penguasa yang melindungi, ada pasukan, ada biaya perang, ini biaya perangnya dari mana? Dari impak murid-muridnya atau bekas apa atau hasil ram rampokan. Ini keliru sekali. Ini menghalalkan semua cara. Itu diantara bentuk yang dilakukan orang teroris. Kalau ada seseorang sekarang ini memangnya saya ingin bantu anak yatim dan para janda, tapi dengan hasil rampokan boleh nggak? Nggak boleh. Demikian pula jihad. Bukan dengan segala cara, tapi dengan cara-cara yang dihalalkan oleh agama kita. Kemudian kecuali dalam kondisi negeri muslim diserang musuh secara tiba-tiba, maka saat itu semua penduduk wajib mempertahankan negeri mereka dari serangan musuh. kalau seandainya tiba-tiba diserang pemanya bangsa kita, maka seluruh rakyat tanpa perlu komando dari penguasa wajib membela bang bangsa. Tidak nunggu komando kita. Tunggu dulu presiden nyuruh kita melawan enggak? Enggak. Kalau bangsa manapun menjajah bangsa kita ini, itu rakyat secara tiba-tiba, itu rakyat secara otomatis wajib membela bang bangsa walaupun belum ada perintah resmi dari pre presiden. Itu kalau penyerangan secara tiba-tiba. Tapi kalau jihad melawan itu harus melalui penguasa yang res resmi. Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi ya ini jihad harus dibawa kendali penguasa resmi. Baik dari segi pembiayaan, penentuan anggota pasukan, jadi biayanya berapa? Negara aja miskin nggak punya anggaran mau perang. Kemudian lagi penentuan pasukan, ya pasukan yang layak, Baik dari segi peralatan perang maupun pasukannya terlatih. Itu penguasa yang menentukan. Makanya Rasulullah SAW sebelum berjihad apa? Gak boleh berjihad di lewat dari umpamanya kurang dari umur 17 tahun. Kan banyak sahabat yang ditolak untuk ikut jihad waktu perang Uhud. Karena ada syarat-syarat dilihat. Jadi itu semuanya ada. Nah, ini dikembalikan kepada penguasa. Kemudian serta negara mana yang akan diperangi? Yang ini aja jihad gak karuan, mana negara yang diserang gak tahu. Karena negara negara sendiri diserang. Itu kan keliru. Jadi negara lah menentukan kebijakan pembiayaan perang, anggota pasukan, apalagi negara mana yang diserang? Diserang itu ada ketentuan. Tidak hanya asal serang. Kemudian jihad tidak dapat dilakukan oleh kekuasaan liar yang tidak punya baitul mal, tidak punya pasukan dan wilayah dan akan lebih fatal lagi jika dilakukan oleh kelompok pengajian yang dipimpin oleh ustadz atau murabinya. Syarat-syarat jihad tersebut ada yang berhubungan dengan kemampuan penguasa dari untuk membiayai perang dan menyiapkan sejumlah pasukan, ada pula yang berhubungan dengan daerah yang hendak diperangi. Seperti bahwa di sana belum ada kekuasaan muslim dan tidak ada perjanjian damai antara negara muslim dan negara tersebut. Jadi, negara yang diserang itu pun punya syarat. Belum di sana belum ada kekuasaan Islam atau belum apa? ini tidak ada perjanjian dengan negara tersebut. Kalau ada perjanjian dengan negara tersebut, tidak boleh kita serang. Adapun jika di daerah tersebut syariat Islam tegak seperti adanya masjid, azan, maka tidak boleh diperangi. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW ketika mengirim pasukan perang, apa kata beliau? Idza ra'aitum masjidan aw sami'tum muadzinan wala taqtulu ahada. Jika kalian melihat masjid atau mendengar orang azan, jangan kalian bunuh seorang pun. Nasihat Rasulullah. Ini yang lebih fatalnya apa? Orang yang sholat di masjid yang diserang. Gimana lagi ini? Apa jihad ini? Rasulullah saya menyebutkan kalau kalian melihat masjid, mendengar orang azan, jangan di jangan dibunuh orangnya, jangan diperangi. Ini masjid yang dibom, orang sunan salat yang dibom. Ini jihad enggak? Ini bukan jihad, ini namanya jahat. Ya. Kemudian Adapun kelompok teroris mereka malah membom masjid beserta orang yang sedang sholat di dalamnya. Betapa sesatnya dan kejinya keperbuatan jahat bukan jihad yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, di sini kita sebutkan Imam Abu Bakar Asmaili menyebutkan bahwa pandangan ulama al-sunnah dalam masalah jihad wajib bersama penguasa sekalipun mereka berbuat kezaliman. Beliau berkata, mereka para ahli hadis berpandangan tentang jihad melawan orang kafir bersama penguasa sekalipun mereka penguasa tersebut berbuat kezaliman. Mereka mendoakan untuk para penguasa agar berbuat baik dan condong kepada keadilan. Ini akidah alusunan wal jamaah yang disebutkan oleh Abu Bakar Ismaili. Di sini banyak kita sebutkan sebetulnya pendapat-pendapat ulama bagaimana ketentuan-ketentuan dalam berjihad itu. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang teroris itu jihad yang dengan li, liar. Kemudian terakhir saya sebutkan di sini pandangan atau kesimpulan pandangan alusunan wal jamaah seputar masalah jihad. Jihad adalah hak peto penguasa untuk melakukannya. Itu syarat pertama. Kedua, jihad bukanlah urusan kelompok dan golongan. Ketiga, jihad tetap sah dilakukan sekalipun bersama penguasa yang zalim dan bermaksiat. Keempat, ulama mengajak orang berjihad bila penguasa menyuarakannya. Kelima, seluruh rakyat wajib tunduk mengikuti keputusan penguasa dalam urusan jihad. Kemudian yang keempat, pelanggaran terorisme adalah melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i. Itu saya sebutkan dalil-dalilnya. Yang kelima membunuh orang muslim tanpa alasan syar'i, itu juga sebutan dalilnya ini kita lewatkan saja. Kemudian membunuh orang non muslim yang mustakman dan muahad tanpa alasan syar'i. Karena ini juga titik yang agak penting untuk diterangkan apa hukumnya membunuh orang muslim dan seterusnya. Ya orang non muslim. Di sini kan mereka berhujah. Orang-orang muslim itu kan menyakiti saudara-saudara kita di negara lain. Maka boleh kita bunuh orang non muslim yang di negara kita ini hujah yang mereka pakai. Di sini saya jelaskan, sebutan untuk orang kafir yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin ada beberapa bentuk. Kafir harbi, itu kafir yang diperangi. Untuk menentukan status harbi kepada sebuah negara atau wilayah tertentu adalah hak khusus penguasa, bukan berdasarkan keputusan perorangan atau kelompok. Kedua, kafir zimmi, yaitu orang kafir yang hidup dalam kekuasaan kaum muslimin sebagai penduduk asli dan mereka membayar upeti sebagai bentuk keimbalan atas segala pelayanan kaum muslimin kepada mereka. Ketentuan ini yaitu memungut upeti itu menjadi hak penguasa. Mereka boleh saja tidak memungut upeti tersebut sesuai keadaan dan kondisi. Jadi juga di antara alasan orang terorisme itu kenapa penguasa tidak memungut upeti dari non muslim? Itu adalah kebijakan kembali kepada penguasa tergantung kondisi dan situasi atau keadaan. Ketika Kafir mu'ahad. Orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin melalui perjanjian negara. Maka kaum muslimin tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka selama dalam perjanjian tersebut. Kami kafir mu'ahad. Ya, yang, ke, yang keempat, kafir musta'man. Yaitu adalah orang kafir yang tidak memiliki perjanjian resmi dengan kaum muslimin. Akan tetapi penguasa atau salah seorang dari kaum muslimin memberi jaminan keamanan kepadanya untuk memasuki wilayah atau negara muslim. Jadi ada beberapa bagian orang kafir sebut orang kafir. Ada harbi, ada zimmi, ada muahad, ada mustakman. Mustakman ini pamannya kita tidak punya perjanjian bilateral dengan negara tersebut. Bilateral ya. Tapi orang itu berkunjung ke negara kita atas panggilan salah seorang temannya hubungan dagang pamannya. Itu nggak boleh kita sakiti. Jadi pamannya yang ada di negara ini perwakilan negara-negara asing, kedutaan-kedutaan nggak boleh kita sakit, kita hancurkan. Perusahaan-perusahaan nggak boleh kita rusak. Karena itu termasuk dalam apa? Mu'ahad, perjan, perjanjian. Tidak boleh kita ganggu. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, ajak Islam melarang membunuh orang dalam perjanjian itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkat mangkotala muahadan, kizari kunhihi, haram Allah alaihi jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang sedang terikat perjanjian dengan kaum muslimin tanpa berhak untuk dibunuh, maka Allah haramkan atasnya surga. Jadi Islam tidak membenarkan juga kita katakan di sini, hendaknya kaum atau orang non-muslimin jangan curiga bila Islam itu berkembang dan tegak. Karena dengan tegaknya Islam, itu tidak akan membuat mereka itu ditindas. Justru membuat mereka itu keamanan terjamin. Di dalam syariat Islam, berbuat zalim itu haram kepada siapapun walau kepada non-muslim. Sering saya contohkan, kalau seandainya seorang muslim belanja dengan non-muslim, Lalu dia mengembalikan uangnya lebih umpamanya. Kembaliannya umpamanya 7 ribu, dia kembalikan 9 ribu umpamanya. Itu yang 2 ribu haram. Itu kalau dalam Islam. Jangan dikira hal itu halal. Umpamanya kita pandang, oh ini kan harta orang non-muslim. Halal saja, dia kan salah mengembalikan uang. Halal kita ambil. Ini nggak halal, haram. Jadi justru dengan tegaknya Islam, dengan semakin berkembangnya Islam, justru hak-hak non-muslim akan lebih apa? Terja, terjamin. Tapi dengan diberikannya pemahaman Islam yang ber, yang benar. Islam sama sekali, maka Allah sebutkan wala yajrimanna wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu taqwa. Jangan kebencian kalian terhadap sebuah kaum membuat kalian untuk tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Fa innahu aqrabu taqwa karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi jangan kebencian kepada suatu kelompok membuat kita untuk tidak berbuat ah, adil, nggak boleh. Jadi Islam sama sekali jangan dibayangkan kalau Islam berkembang, hukum Islam tegak akan memontong orang-orang yang selain Islam, akan membunuh, menghancurkan, menindas tidak. Justru dengan demikian, dengan semakin dalamnya pengetahuan umat Islam kepada Islam, mereka akan lebih menghargai, akan apa namanya, tidak akan menyakiti orang-orang non-muslim, baik harta dan jiwa mereka. Karena ada aturan di dalam Islam hal seperti itu. Dan ini sudah kita sebutkan tadi contohnya bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan itu di Madinah dan juga para sahabat waktu di Syam, kemudian di Andalus dan di negeri-negeri Islam yang lain. Diberikan hak-hak mereka yang sewajarnya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan yaitu mangkot ala muahadan. Ini lam yaraiha jannah. Barang siapa yang membunuh orang dalam perjanjian, dia tidak akan mencium bau surga. Orang kafir yang dalam perjanjian kita bunuh disebut oleh Rasulullah dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian juga tidak boleh memutuskan perjanjian dengan sepihak. Kita ada perjanjian. Ini terjadi di masa Muawiyah. Ini saya sebutkan dari sebuah riwayat. Seseorang berasal dari Kaibar, Himyar, ia berkata, Dahulu terjadi perjanjian antara Muawiyah dan negeri Romawi atau Roma ia berkata, ya, bersama pasukan jadi Muawiyah ini beranjak mendekati perbatasan antara Romawi dengan kekuasaan Islam. Sehingga apabila perjanjian tersebut habis, ia bermaksud hendak memerangi memerangi Romawi ini. Jadi di masa Muawiyah itu ada perjanjian antara Romawi dengan negara Islam. Tak kala perjanjian batas perjanjian itu hampir berakhir, Muawiyah mendekati. Nanti kalau habis perjanjian kita langsung nyerang. Lalu ada sahabat yang menegur Muawiyah di sini yang itu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan lalu datang seorang yang menunggang kuda yaitu sambil mengatakan Allahu akbar Allahu akbar tunaikan perjanjian ini di sini disebutkan oleh Rasulullah jangan curang jangan cu curang kemudian mereka pun melihatnya ternyata ia adalah Amru bin Abasa lalu Muawiyah mengutus seseorang kepadanya untuk menanyakan Alasannya, ya, kenapa dia berkata demikian? Dilarang curang dan semacam Kita akan memerangi orang kafir. Muawiyah mengutus salah seorang untuk menemui Amr bin Amasa ini. Lalu dia menyebutkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah terjadi perjanjian antara dirinya dengan sebuah kaum, maka janganlah ia mengokohkannya dan jangan pula membatalkannya hingga waktunya selesai atau ia mengabarkan berita perang kepada mereka agar diketahui bersama. Jadi kalau mamanya perjanjian mau berakhir, wajib diberitahu bahwa perjanjian apabila berakhir, kita tidak mempunyai perjanjian kita lagi. Bahwa kita tidak memiliki perjanjian. Dan kemungkinan akan terjadi di antara kita perpeh, perperangan. Itu diberitahu. Diberitahu. Sebelum berakhir perjanjian, ini nasihat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, yaitu mangkana baina wa baina qaumin ahdun. Barang siapa memiliki perjanjian dengan sebuah kaum suatu perjanjian, fala yashuddu uqdahu wala yahulluhu. Jangan sampai dia itu menguatkan atau membatalkan perjanjian itu hatta yaqdiya amadu sampai selesai perjanjian itu. Jadi sampai selesai dulu baru nanti diputuskan. Ini ayub dalam ilahim ala sawa atau memberitahu secara terang-terangan bahwa di antara kita sekarang adalah kondisi perang. Tidak ada namanya khianat dalam Islam itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan Wala takun man khana. Jangan engkau berkhianat kepada orang berkhianat kepada ek. Islam mulia sekali. Barangkali itu saja barangkali eh, bagi bagian yang sempat kita sebutkan di sini kita sebutkan secara eh, apa namanya sepintas saja ketujuh membunuh anak-anak wanita dan orang tua bahkan dalam hadis dilarang membunuh anak tua orang tua dan anak-anak kecil kemudian menghancurkan harta benda orang lain tanpa alasan dibenarkan oleh syariat Islam kemudian pelanggaran yang kesembilan membunuh diri sendiri Nah ini saya sebutkan betapa besarnya dosa membunuh diri sendi sendiri. Ini mereka bunuh diri itu ima ingin supaya tidak disiksa ketika dapat hukuman atau ketika tidak tahan ketika mengalami luka bom yang mereka uh, letakkan di diri mereka sendiri. Kesepuluh melakukan penipuan pemalsuan dokumen. Ini haram hukum Islam. Apalagi sampai memakai pakaian wanita. Ini kalau teroris-teroris di luar negara kita, di tempat-tempat yang lain, baik di Pakistan, di mana-mana, itu Saudi Arabia umumnya, itu mereka itu kadang-kadang menyelinap sebagai wanita. Dan ini fitnah bagi kaum wanita. Sehingga terjadi pelarang-pelarang memakai hijab, memakai jilbab, akibat dari tindakan mereka. Jadi fitnahnya berakibat buruk kepada Islam. Selas menebar rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin Kedua belas, melakukan perbuatan haram untuk mengelabui orang lain. Seperti mencukur jenggot, memakai pakaian wanita, dan lain-lain. Jadi mereka tadi sudah saya sebut. Kalau mereka mau beroperasi, mau beraksi, mereka cukur jenggot supaya tidak ada apa-apa. Maka oleh sebab itu saya katakan, orang yang berjenggot itu tidak mungkin teroris. Karena kalau dia teroris, pasti dia cukur dulu jenggotnya, mau beroperasi. Ini pengalaman pribadi saya katakan, sering saya sampaikan. Waktu saya ke Turki, itu musim teroris. Di Istanbul. Saya pakai jenggot boleh dikatakan satu orang mungkin bisa. Saya masuk ke lorong-lorong kemana-mana, tidak pernah ditanya oleh polisi sekalipun. Polisi berkeliaran, pas waktu itu 27 Rajab. Jadi ramai itu, masjid-masjid dijaga oleh polisi. Saya masuk ke berbagai tempat karena saya mencari manusia di sana. Nggak pernah saya ditanya polisi, kenapa? Karena polisinya ngerti, ini bukan teroris. Kalau teroris ngapain di munar mandir gini, pakai jenggot dan seluruhnya penampilan biasa, ya kan? Teroris pasti pakai topi, kayak orang barat, ya kan? Pakai ransel, penampilan yang berbeda lah kan tidak Nah, itu. Tapi anehnya saya bandingkan ketika saya di Mesir sebelum meledak bom Bali pertama. Saya diinterogasi hampir 3 jam di bandara karena berjenggot. Ini bukti bahwa sebagian orang tidak paham. Orang-orang barat, khusus negara sekurel, lebih paham bagaimana ciri teror teroris. Justru di bagian negara Islam tidak paham, menyamaratakan setiap orang berjenggot susah. Mas, saya di Mesir itu hampir 3 jam lebih diinterogasi di bandara. Sampai mereka yang ngambilkan taksi. Dan dia ngomong kepada super taksi, tolong catat di mana dia turun, di mana dia nelfon, di mana dia berhenti. Jadi kecurigaan yang luar biasa. Nah kecurigaan seperti ini pun memicu terjadinya tindak teroris. Waduh saya waktu itu luar biasa kesal dan bukan main. Jadi dicuriga habis-habisin, dicurigai habis-habisan. Tapi di negeri orang ini sekuler, tidak pernah saya ditanya polisi. Saya mau nambah di tempat keramaian, masuk ke mall, kemana-mana. Tidak pernah ditanya. Kayak Ayah Sophia, kemana-mana saya masuk. Tidak ada ditanya. Man. Karena mereka tahu, ini bukan teroris. Karena mereka sudah tahu. Teroris itu dari cara berdakwah, dari cara berjalan, dari cara bergayanya bisa dipelajari. Bukan gampang. Tapi yang tahu itu adalah orang-orang sudah terbiasa menangani. Nah kalau saya itu kepada uh, apanya pihak-pihak yang menang, menangani tindak teror ini Jangan gegabah. Asal orang berjenggot lalu curigai. Jangan. Ya, boleh curiga tapi jangan cepat prasangka buruk dulu. Lihat apa akidahnya, di mana dia belajar, bagaimana dakwahnya. Kemudian ke-12 yaitu eh, ketiga belas membuat kerusakan di muka bumi. Ini saya sebutkan juga dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ke-14 mencemarkan nama baik Islam di hadapan umat agama lain. Nah ini yang saya rasakan dan kita rasakan semua betapa terjemar, tercemarnya nama baik Islam di hadapan agama lah, lain. Mereka mengatakan Islam itu teror, teroris. Yang kelima belas adalah menyerupai perbuatan orang khawarij. Ini segi-segi pelanggaran terorisme. Kemudian terakhir saya bahas di sini solusi pencegahan dan penunggalan terorisme. Ini ada sepuluh, sengaja kita baca saja. Menghentikan penjajahan terhadap negara-negara muslim serta mengembalikan hak-hak umat Islam terutama di Palestina, Afghanistan dan Irak. Karena ini ada sebab tadi. Seandainya di sana dikurangi tindakan-tindakan penganiayaan, pembunuhan, mereka akan lega, lega. Ya, kemudian menghentikan penindasan dan pengekangan terhadap umat Islam dari menjalankan ajaran agama mereka, terutama di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Ketiga, menegakkan nilai-nilai keadilan tengah-tengah masyarakat serta menumpas segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran terutama penodaan terhadap agama. Keempat, menanamkan akidah yang benar kepada umat, terutama generasi muda. Penting generasi muda kita dibekali akidah yang benar agar tidak mudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Kelima, mempelajari ilmu agama dari ulama yang terpercaya ilmunya, bukan orang yang berpura-pura seperti ulama. Ini sudah kita sebutkan tadi. Ini mengembalikan persoalan-persoalan besar dan penting kepada penguasa. Kemudian ketujuh adanya kerjasama antara ulama dan umaro dalam pencerahan pemahaman agama kepada generasi muda. Tadi sudah saya singgung, teroris tidak mungkin ditupas dengan senjata semata. Mereka dengan senjata tidak takut, bahkan lebih berani dari Densus 88. Mereka bom taruh di perutnya. Ada nggak Densus 88 berani seperti itu? Gak berani. Mereka bom aja taruh di perutnya. Bukan takut dengan senjata mereka. Bukan takut mati mereka. Itu mati yang mereka cari. Maka tidak mungkin itu pas dengan semata-mata dengan kekuatan senjata. Tapi perlu adalah pencerahan pemahaman agama, yaitu masalah doktrin mereka. Ini yang penting. Dan ini sampai sekarang belum tersentuh secara maksimal. Bahkan mungkin ya yang baru melakukan ini barangkali dakwah-dakwah al-sunnah. Di kajian-kajian mereka. Tapi secara baik di kampus, kajian-kajian secara nasional, kita belum melihat. Mengkaji secara detail bagaimana menjawab komentar-komentar argumentasi orang teroris belum ada. Nah ini perlu. Jadi oleh itu perlu kerjasama antara umaro, ini para penguasa dengan ulama untuk menumpas apa? Teroris ini. Ulama, mari turun ke langgar-langgar, turun ke masjid-masjid, berikan akidah yang benar kepada umat. Jangan ngumpul-ngumpul hanya talilan lalu tidak disampaikan mana ajaran agama yang benar. Banyak kumpul-kumpul, hanya talilan, selawatan, lalu tidak ada pencerahan-pencerahan agama. Nah ini yang musibah. Harusnya harus pencerahan akidah yang benar diberikan pada umat kita. Agar mereka tidak terjerumus dan mudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak-anak mereka. Serta mengawasi kegiatan anak mereka di luar rumah. Ini yang bahaya lagi. Banyak orang tua, anaknya pergi kemana nak? Mau ngaji, tapi nggak tahu sama siapa anaknya belajar ngaji siapa gurunya, di mana dia belajar, ya. Dan lebih parah lagi, semangat orang tua sekarang kalau untuk kursus bahasa Inggris 500 ribu per bulan itu semangat. Tapi kalau untuk baca Al-Quran bayar 5 ribu per bulan itu lo enggak. Kalau sudah sampai 6 bulan cabut anaknya. Ini keadaan agama yang ada di bangsa kita ini. Ini musibahnya yang ada. Jadi oleh sebab itu hendaknya perlu penanaman pemahaman agama yang ber, yang benar. Kemudian kepedulian masyarakat terhadap sesama, meninggalkan sikap acuh dan individualisme. Ya, ini yang terjadi. Kenapa orang teroris bisa bersembunyi dari sana ke sana ke sini? Ya, kenapa? Karena sikap masyarakat kita adalah acuh tak acuh, tidak tahu dengan tetangga, tidak saling kenal, siapa lu siapa gue saja. Ya, masing-masing dengan rumahnya masing-masing. Nggak ngerti siapa tetangganya dan seterusnya. Jadi ke sikap acuh apa namanya ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan ini menyebabkan tersebarnya ajaran teror teroris. Dan ini kita lihat di kemajuan informasi yang begitu luar biasa banyak tetangga yang tidak kenal dengan tetangganya. Buktinya kalau kita mencari teman, mencari kenalan pokoknya suatu daerah, Pak kenal ini nggak Pak? Oh nggak tahu ini nggak nggak pernah saya dengar namanya. Tahu-tahu kita tanya-tanya, yang tetangga dia. Ya kan banyak seperti itu. Saya nggak kenal. Gak pernah saya dengar dengan nama ini. Padahal itu tangganya dia. Ini adalah kepedulian masyarakat. Dan hidup secara individualisme ini yang menonjol di masyarakat kita. Sehingga berubah bentuk aliran sesat berkembang. Ketidak ada pedulian terhadap masyarakat kita. Satu ciri aliran sesat itu adalah kajian-kajian mereka tertutup. Kajian-kajian mereka tertutup. Kedua ciri aliran sesat itu adalah selalu mengupas kejelekan penguasa Ketiga adalah merendahkan kedudukan ulama. Ini tiga ciri ahli sesat yang mudah untuk dikenal. Pertama, kajian-kajian mereka tertutup. Ya. Tapi yang anehnya sekarang, kajian kita, kajian kita alusuna, kita sebarkan ke pamflet dan berbagai, ya, tidak datang orang. Justru masyarakat itu tertutup, nggak mau dengar kajian. Takut itu kajian Wahabi atau seterusnya tujuannya. Ya. Masyarakat yang tertutup, bahkan kita mampang pamflet, spanduk, silakan hadir, dengarkan, mana yang salah luruskan. Kan begitu harusnya. Tapi masyarakat kita enggak. Yaitu kalau ada kajian-kajian tertutup perlu dicurigai. Karena Umar bin Aziz telah memberikan dalam sebuah kaidah diwakilkan Imam Darimi dalam di kitab beliau, kata beliau Umar bin Aziz menyebutkan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi umuri dinihim duna amatim fa'lam annam ala ta'sidullah. Jika engkau melihat sekelompok orang sembunyi-sembunyi dalam mempelajari agama, ketahuilah mereka sedang merancang sebuah kesesatan. Jadi, ya, kelompok-kelompok sesat biasanya beranjak secara sembunyi-sembunyi. Kedua, ciri kelompok sesat adalah selalu menyebut kejelekan-kejelekan penguasa. Di atas mimbar, diramai, diramai, dan itu mencari pengaruh mereka. Kenapa demikian? Karena kalau kehormatan penguasa sudah dijatuhkan, hukum tidak berlaku. Benar nggak? Lalu mereka baru bebas menyebarkan aliran sesat mereka. Ini tujuan mereka. Jadi ya, kalau rakyat tidak percaya kepada penguasa, maka mereka bebas menyampaikan aliran sesat mereka. Karena hukum tidak berjalan. Antum lihat di bangsa kita ini. Aliran sesat di mana masa Soeharto, Bapak Soeharto, rahimahullah, mana yang lebih baik di bangsa kita sekarang? Hah? Di masa Pak Soeharto nggak terlalu banyak aliran sesat. Jadi makanya datang sebuah anekdot saya sebutkan. Dahulu bangsa kita ini subur dengan tumbuh-tumbuhan, tapi sekarang bangsa kita ini subur dengan aliran saya sesat. Karena hukum tidak bertegak. Karena dan hujah hak asasi manusia dan seterusnya. Yang ketiga adalah ciri aliran sesat adalah selalu menjatuhkan kedudukan ulama. Kenapa? Karena kalau kedudukan ulama sudah dijatuhkan di tengah umat, dengan demikian mereka bebas apa? melancarkan paham-paham sesat mereka. Karena umat sudah tidak percaya pada ulama. Baru di sini umat bisa mendengar apa? Wejangan-wejangan mereka. Nah, ini ada tiga ciri alir sesat. Jadi bagi adik-adik yang mungkin nanti menjadi uh, pembantu masyarakat, ya, pengayom masyarakat, lihat aja ini. Kalau ada orang mulai selalu mencela-mencela penguasa, menjatuhkan kedudukan ulama, dan belajar secara sembunyi-sembunyi, ini salah satu dari ciri aliran saya sesat. Kemudian ke sepuluh adalah solusinya meningkatkan pengawasan ulama dan pihak terkait terhadap perkembangan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Jadi proaktif hendaknya para MUI baik dari bapak-bapak dari, dari Kementerian Agama itu harus lihat perkembangan agama di, pemahaman agama di tengah masyarakat. Lalu kalau ada sesuatu yang menganjil diberikan nasihat, dipanggil ya, diberikan nasihat. Demikian caranya. Tapi sekarang kita lihat masjid-masjid banyak diisi oleh orang-orang yang tidak berilmu dan para ulama-ulama kita banyak yang sibuk dengan politik. Akhirnya umat ini apa namanya dibina oleh orang-orang tidak berilmu, mereka kehilangan panduan dan akhirnya mereka menjadi uh, bahan yang empuk bagi berbagai macam bentuk pemikiran sesat. Penutup sebagai penutup kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Semua itu tidak lain karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin semua. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar. Kemudian menuntut kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan memperlihatkan kepada kita yang salah itu adalah salah. Dan menjauhkan kita dari mengikuti yang salah tersebut. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ila anta wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.